Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.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 Radio Roja dimanapun Anda berada. Eh, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semangat untuk beribadah ya untuk bisa menghadiri majelis ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya bulan Ramadan ya. Kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Uh, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kisah manusia pertama, kisah nenek moyang kita semua yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Yang kisah Nabi Adam ya adalah salah satu kisah yang Eh, mendapat perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kisah Nabi Adam dalam banyak surat ya. Di antaranya surat yang kisah yang pertama Allah sebutkan adalah kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya dan insya Allah nanti akan kita bahas ayat-ayat tersebut ya. Allah ulangi lagi kisahnya dalam surat Al-A'raf. Ya Allah ulangi lagi kisahnya dalam surat Al-Hijr ya, dalam surat Thaha ya. Jadi Allah ulangi kisah-kisah Eh, Nabi Adam dalam banyak surat yang menunjukkan bahwasanya kisah ini adalah kisah yang penting. Kenapa? Karena dalam kisah tersebut disebutkan tentang bagaimana nenek moyang kita Adam alaihissalam ditipu dan digoda oleh iblis, oleh iblis. Dan ya perseteruan antara iblis dengan anak-anak keturunan Adam alaihissalam yaitu dengan kita di antaranya akan terus berlangsung hingga akhir zaman kelak sampai hari kiamat. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan kenapa Allah mengulang-ulangi penyebutan tentang tergodanya Nabi Adam sehingga tergelincir oleh godaan iblis untuk mengingatkan kita bahwasanya musuh kita ini tiada akan henti-hentinya yaitu iblis dan keturunannya tidak akan pernah ya apa namanya lemah dalam menggoda dan selalu berusaha untuk memasukkan Adam dan anak keturunannya dalam neraka jahanam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya semuanya adalah kisah yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah-kisah tersebut agar kita bisa mengambil faedahnya, agar kita bisa merenung dan berfikir untuk mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut. Allah berfirman, "Faqususil qasasa" la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah semoga mereka berfikir ya. Ini ini dalil bahwasanya kisah itu dalam Al-Qur'an berkaitan dengan perenungan, dengan pemikiran. Kita disuruh berfikir tatkala kita membaca kisah-kisah e, tersebut karena akan banyak faedah yang bisa Allah sampaikan kepada kita. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Ma kana haditha yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas ya. Sekali lagi kisah-kisah ini ada pelajaran bagi orang yang cerdas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka kana haditha yuftara." Sungguhnya kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah yang fiktif tetapi kisah-kisah yang benar-benar nyata dan pernah terjadi. Dan semua kisah dalam Al-Quran adalah pernah terjadi. Dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan penyimpangannya, ya, ulil absar, ya, yang menyatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidak harus terjadi, ya. Bahkan dia meragukan, ya, apa yang disebutkan oleh Allah dalam kisah-kisah tersebut. Ya, saya nukilkan sebagian perkataan dia, ya, dalam makalah yang dia tulis, dalam buku yang dia tulis, yang judulnya menyegarkan Islam kembali. Jadi, jadi Islam sekarang kurang segar, dia ingin segarkan ya. Bagaimana cara menyegarkannya? Di antaranya dengan mengingkari keotentikan atau kebenaran kisah-kisah dalam Al-Quran. Apa kata dia? Quran tidak terlalu peduli dengan faktualitas cerita-cerita itu. Yang penting adalah moral atau pesan yang hendak dihantarkan melalui kisah tersebut. Jadi menurut logika dia, ya, Eh, untuk menyampaikan moral kepada umat manusia, maka Allah perlu membuat sebuah cerita, ya, semacam dongeng perlu buat cerita supaya umat manusia itu bermoral. Sama seperti seorang ibu yang hendak menanamkan misalnya kecerdikan, kecerdasan pada anaknya. Maka sang ibu membuat dongeng tentang cerita kancil dan buaya misalnya. Padahal kancil dan buaya misalnya Kisah tersebut tentunya tidak pernah terjadi, tetapi dibuat kisah tersebut untuk menanamkan kejujuran kah atau untuk menanamkan kecerdasan ya atau kecerdikan dan yang lainnya. Jadi intinya untuk menanamkan moral saja. Dia berkata lagi, menurut saya penggambaran tentang Tuhan dalam Quran itu jujur saja ya harus diakui masih dipengaruhi perspektif agama Yahudi. Jadi dia tidak terima penggambaran Tuhan dalam Al-Quran kata ini Tuhannya seperti model Tuhannya orang Yahudi. Kenapa? Karena dia sebutkan, ya, dia jelaskan. Maksud saya begini. Kalau kita telaah kisah-kisah dalam Al-Quran, ada pola demikian. Nabi datang berdakwah, lalu masyarakat menolak bahkan memusuhi. Ujung ceritanya Tuhan marah, mengirim azab. Azab yang buat saya paling mengerikan adalah banjir Nuh. Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Jadi azab ini mengganggu akal sehatnya siapa? Oh Absar. Apakah benar hanya karena menolak dakwah Nabi Nuh Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi. Semua orang tewas kecuali orang beriman yang tinggal di perahu. Ya. Jadi dia sebutkan lagi. E, memberi kesan seolah-olah dia Al-Quran memberikan restu atas konsep Tuhan pendendam. Dia mensifati Tuhan yang se yang seperti namanya Tuhan apa? Pendendam. Ini buat saya agak mengganggu. Dan lihatlah konsep ketuhanan yang berbau Yahudi. Katanya Tuhan yang berbau apa? Yahudi. Dia mengatakan juga, Kisah tentang penyeberangan Musa di Laut Merah misalnya atau banjir Nuh adalah kisah-kisah yang sulit dipercayai sebagai sesuatu yang pernah terjadi secara faktual. Kisah-kisah itu sebaiknya dipahami secara metaforis saja. Itu sekedar apa? Lambang seperti eh, ini dalam bukunya menyegarkan kembali pemikiran apa? Islam. Beginikah Islam caranya disegarkan dengan menolak ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Dia juga mempunyai tulisan yang judulnya Al-Qur'an dan Spider-Man ya. Al-Qur'an dan Spider-Man. Ya, jadi eh, demikianlah ya orang-orang liberal bahaya ya. Karena keliaran pemikiran mereka sampai mereka berani menolak kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena kisah-kisah dalam Al-Qur'an benar-benar mengusik keyakinan orang-orang liberal. Apa keyakinan orang liberal? Keyakinan orang liberal, semua agama masuk surga. Semua agama masuk surga dan ada namanya kebebasan beragama. Lantas Nabi Nuh datang berdakwah. Ya. Nabi Nuh mengusik umatnya suruh bertauhid. Ya. Kenapa Nabi Nuh harus ikut urusan agama orang lain? Terus tatkala mereka tidak beriman, kenapa harus Allah kirim azab? Ini tidak tidak nyambung menurut apa? Menurut konsep orang-orang liberal. Yang lebih tidak nyambung lagi coba antum bayangkan uh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam punya kerajaan di Palestina. Kemudian ada Ratu Balkis di Sabah. Kan jauh Palestina dengan Sabah. Tahu-tahu burung hut-hut lapor katanya Ratu Balkis nyembah eh, matahari. Sulaiman marah atau tidak? Marah ya. Kemudian ngirim surat ya. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Jangan sombong dia kepada aku datanglah dalam kondisi menyerahkan diri. Kirim surat kepada Ratu Balkis. Menurut konsep orang liberal, ngapain Sulaiman ikut campur Ratu Balkis? Ratu Balkis urusannya di Sabah, ngapain Sulaiman ikut campur urusan siapa? Ratu Balkis orang hidup sudah tentram, kenapa maksa-maksa agama? Kenapa maksa-maksa agama? Jadi kisah-kisah yang datang dalam Al-Quran, Allah kirim Nabi, Nabi Musa alaihissalam, Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, ini semua tidak sejalan dengan konsep orang-orang liberal. Sehingga dengan terpaksa mereka menyatakan kisah-kisah tersebut tidak ada yang kisah-kisah tersebut tidak asli, tapi hanya apa? Fiktif dan ini sangat berbahaya. Berarti selama ini 14 abad kita ini dibohongin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran sama sekali Allah tidak mengatakan sesungguhnya kisah-kisah tersebut hanyalah dongeng. Tidak ada. Allah membawakan sebagai kisah yang nyata. Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul lil albab ma kana haditsan yuftara sungguh pada kisah-kisah tersebut ada pelajaran bagi orang yang cerdas ini bukan kisah yang muftara bukan kisah yang buat-buatan bukan kisah yang yang fiktif ya dan perkataan dia ini persis seperti perkataan orang-orang kafir di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan mereka dalam Al-Qur'an di antaranya yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Berkata orang-orang kafir sungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Persis perkataan dia. Dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Sama seperti perkataan orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, "Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na." Lau lau nasya'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat kepada mereka, mereka berkata lagi, sungguhnya ini hanyalah dongeng orang-orang ter, terdahulu. Dalam ayat yang lain, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum? Jika ditanya kepada mereka apa yang diturunkan kepada dari Rabb kalian kepada kalian, qalu asatirul awwalin. Kata mereka, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Laqad wa'adna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Kata mereka inilah hidung-hidung orang-orang terdahulu. Jadi persis perkataan perkataan mereka. Ya akhi, saya saya saja tidak ridho. Seorang tidak ridho dikatakan tukang dongeng. Bagaimana Allah kemudian dikatakan apa? Punya dongeng-dongeng banyak dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah. Banyak sekali kisah itu tidak? Banyak kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa. Dia tidak percaya akal sehatnya. Kok Nabi Musa membelah laut terbelah, katanya tidak bisa diterima dengan apa akal? akal sehat. Ini memang tidak bisa diterima akal sehat itu mukjizat namanya. Ya. Kalau semua mukjizat harus ikut akalmu ya susah kalau begitu caranya. Ya. Kemudian dia bilang tidak terima dengan akal sehat karena memang itu mukjizat ya. Fir'aun saja sebelum meninggal beriman dengan mukjizat Nabi Musa. Ya. Ini dia tidak beriman sampai sekarang ya. Fir'aun beriman atau tidak sebelum meninggal? Beriman tapi imannya tidak diterima. Tapi dia tahu bahwasanya itu benar-benar datang dari Rabbul Alamin. Namanya itu uh, apa namanya uh, mukjizat. Oleh karena para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ini pemikiran sebagian orang liberal karena kisah-kisah ini bertabrakan dengan apa yang mereka dengang-dengungkan tentang kebebasan beragama, bahwasanya seluruh agama adalah benar, seluruh agama mengantarkan kepada surga, ya. Kemudian konsekuensinya akhirnya kisah-kisah dalam Al-Qur'an dikatakan kisah-kisah dongeng-dongeng belaka seperti cerita Spider-Man ya. Waliyadzubillah. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, eh, pembahasan kita adalah tentang kisah Nabi Adam eh, alaihissalam. Eh, silakan buka surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Surat Al-Baqarah ayat 30 karena kisah Nabi Adam kisah yang pertama ya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman <clears throat> Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku Maka malaikat-malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di atas bumi tersebut orang yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi wa yasfikud dima dan akan menumpahkan darah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sementara kami ya uh, senantiasa bertasbih kepadamu memujimu dan mensucikan engkau qala inni a'lamu ma la ta'lamun kata Allah sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui ya kita bacakan dulu ayat-ayatnya ya ayat berikutnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma aradahum 'alal malaikah. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Kemudian Allah paparkan nama-nama tersebut, benda-benda tersebut kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, kabarkanlah kepadaku nama-nama benda-benda ini wahai para malaikatku jika kalian adalah benar-benar jika kalian adalah orang benar. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana. Para malaikat berkata, tidak ada maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma'allam tanah, kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Kata Allah, wahai Adam, kabarkanlah kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim tatkala Adam mengabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda tersebut qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun maka Allah berkata kepada para malaikat bukankah aku telah mengatakan kepada kalian wahai para malaikat sungguhnya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib di langit dan di bumi dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian uh, sembunyikan Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka seluruhnya sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong dan dia termasuk dari golongan kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami berkata wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga dan makanlah dari surga kesenangan yang engkau sukai dimanapun kalian berdua, berdua berada, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Tapi ingat, jangan sekali-sekali mendekati pohon ini, maka kalian akan berdua akan berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fih. Akhirnya iblis pun menggelincirkan mereka berdua sehingga mengeluarkan mereka berdua dari tempat mereka dari surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'udin adu walakum fil ardi mustaqarrun mata'un ilahin. Dan kami berkata, turunlah kalian ke bumi, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Dan bagi kalian tinggal di bumi sebagai tempat tinggal dan kesenangan sampai waktunya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Rabbnya dan kemudian Allah menerima taubat Nabi Adam, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum kami berfirman turunlah kamu semuanya dari surga itu kemudian jika datang petunjukku kepadamu maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam Taib kita akan berusaha mengambil faedah dari ayat-ayat tersebut yang pertama kita mulai dari ayat 30 Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Malaikat bertanya, bukan protes ya. Malaikat bertanya, ingin tahu hikmahnya. Ya. Karena ilmu makhluk Allah, ilmu malaikat juga sangat terbatas ya. Di antaranya malaikat saja tidak tahu nama benda-benda yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Di antaranya ada hikmah-hikmah yang malaikat tidak tidak tahu. Maka malaikat di sini bukan protes ya. Jangan sangka malaikat apa protes. Tapi malaikat bertanya, ingin tahu apa hikmahnya. Qalu, mereka bertanya, "Taj'alu fiha may yufsidu fiha?" Apakah hendak menciptakan atau menjadikan di atas muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi? Wa yasfikud dima dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Sementara kami senantiasa bertasbih, memujimu dan mensucikan engkau. Jawaban Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, dari ayat ini yaitu uh, ada uh, Allah mengatakan akan menjadikan khalifah. Kenapa malaikat ya mereka bertanya dan mengetahui bahwasanya bahwasanya penghuni bumi tersebut akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena Allah kabarkan bahwasanya anak keturunan Adam demikian. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan khalifah artinya khalaif. Karena yang melakukan kerusakan bukan Adam. Bukan Adam, bukan juga istrinya, tapi apa anak? Anak keturunannya. Jadi khalifah di sini meskipun lafalnya mufrad tapi maksudnya jamak. Artinya saya akan menciptakan para orang-orang yang tinggal di bumi silih berganti. Ya. Jadi dan mereka akan melakukan kerusakan. Maka malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia? Manusia akan melakukan kerusakan, sementara kami tidak." Ya. Pendapat yang kedua, kenapa malaikat tahu bahwasanya manusia-manusia akan melakukan kerusakan? Sebagian berpendapat bahwasanya sebagian salah berpendapat karena malaikat mengkiaskan manusia dengan makhluk sebelum manusia. Di bumi dulu ada ada jin yang pernah tinggal di atas muka bumi dan jin-jin tersebut melakukan kerusakan, saling menumpahkan, membunuh di antara mereka, menumpahkan darah di antara mereka, sehingga akhirnya malaikat mengkiaskan, lah jin, ya, pernah hidup di atas muka bumi dan mereka melakukan kerusakan dan manusia juga akan demikian. Ini pendapat sebagian uh, salaf. Oleh karenanya mereka berdalil dengan firman Allah, khalifah. Khalifah itu pengganti. Seakan-akan Adam dan keturunannya mengganti generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya adalah jin dan yang lainnya. Sehingga sebagian salah berpendapat sebelum manusia tinggal di bumi ada tinggal uh, jin ya yang pernah tinggal di bumi dan juga mereka melakukan kerusakan. Allah alam bisawab ya. Ini pendapat namun tidak ada dalilnya juga hanya sekedar pendapat sebagian salaf ya. Allah alam saya lebih condong pada pendapat Allah mengabarkan kepada mereka kepada para malaikat bahwasanya keturunan Adam akan melakukan apa? E, kerusakan. Bukan berarti tidak harus ada makhluk sebelum manusia yang tinggal di atas muka e, muka bumi ya. Kemudian faedah yang kedua kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya ini dalil tentang wajibnya untuk nasbul khalifah, untuk mengangkat pemimpin. Mengangkat pemimpin karena pemimpin itu sangat perlu. Dengan adanya pemimpin tersebut, maka akan permasalahan dikembalikan kepada pemimpin dan akan menghilangkan terjadinya perselisihan dan pemimpin tersebut akan mengatur urusan kaum muslimin. Dan ini sangat penting ya. Oleh karena ada perkataan apa namanya? Eh, sebagian salah bahwasanya uh, puluhan tahun bersama imam yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin meskipun dia zalim masih banyak perkara-perkara yang bisa terkontrol, masih banyak perkara-perkara yang bisa diatasi. Tapi kalau sudah tidak ada pemimpin sama sekali, maka kondisi sangat berbahaya. Ya, antum bayangkan satu hari tidak ada pemimpin, polisi tidak ada, tentara tidak ada, lampu merah, orang main pakai remote hijau merah terserah ya. Gimana kira-kira kondisi uh, suatu negara seperti itu ya. Kondisi negara seperti itu sangat sangat berbahaya ya. Ya, oleh karenanya uh, sebagian teman-teman ya di Universitas Islam Madinah sampai tidak mau pulang ke negaranya sendiri. Kenapa? Karena ada kata dia di negara tersebut ada tiga kepemimpinan sangat mengerikan. Dalam satu negara ada tiga kepemimpinan yang sangat berbahaya. Ya. ya. Mau ikut yang mana? Bisa terjadi bunuh-bunuhan, terjadi pertumpahan darah. Dia bilang, saya tidak tahu kalau saya pulang bisa jadi saya dibunuh. Saya tidak tahu kenapa saya dibunuh. Kenapa? Karena keadaan menjadi kacau kacau balau. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya seorang e, di suatu negara harus ada pemimpinnya, harus ada pemimpinnya. Yang dimaksud dengan pemimpin adalah pemimpin yang bisa mengatur urusan muslimin. Makanya dikatakan waliul amr, yaitu pengatur urusan kaum muslimin. Bukan pemimpin-pemimpin gadungan-gadungan ya ada jamaah 10 orang angkat pemimpin. Jadi khalifah anggotanya cuma 10 orang. Terus gimana mengatur urusan kaum muslimin ya? Polisinya mana, tentaranya mana nggak ada. Satu lagi bikin seribu orang bikin angkat apa? Khalifah. Satu lagi eh, seratus ribu orang angkat khalifah. Ini khalifah bagaimana seperti ini? Ini khalifah bukan pengatur urusan kaum muslimin. Yang dimaksud dengan pemimpin yang harus kita taati adalah waliu amril muslimin, yaitu yang mengatur urusan kaum muslimin, yang dimana keputusan di tangan dia pengaturan di tangan dia yang dia memiliki kekuatan bahwasanya pasukannya tunduk di atas perkataan dia itulah yang secara maslahat itulah pemimpin yang harus kita taati dengan ketaatan kepadanya maka akan mendatangkan kemaslahatan ya karena kalau kita buka pintu terlalu banyak khalifah di Indonesia saja banyak khalifah jemaah ini punya khalifah sendiri jemaah anu punya khalifah sendiri jemaah ini punya khalifah sendiri mau kita taati mana yang mau kita taati kan tidak benar seperti ini ya apakah perkataan dia merupakan keputusan bagi apa namanya suatu negara? Jawabannya tidak. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan waliu amril muslimin. Yang disebut dengan waliu amril muslimin adalah pemimpin yang benar-benar mengatur urusan kaum muslimin di negeri tersebut yang dia perkataannya adalah suatu keputusan. Apapun kondisinya, dia soleh alhamdulillah, dia zalim kita disuruh bersabar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan taat kepadanya itulah muncul stabilitas keamanan dan agama kita dibangun di atas apa? Kemaslahatan. Dia bangun di atas kemaslahatan, bukan Eh, wali murid-wali murid ya, <laughs> bukan, khalifah-khalifah satu-satu tidak, tidak itu, itu bukan khalifah yang dimaksud. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, di antara faedah juga yang lain ya, disebutkan oleh Syaukani rahimahullah dalam eh, tafsirnya, yaitu malaikat mengkhususkan, ya Allah apakah akan menci Anda akan menciptakan makhluk di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Ini menunjukkan masalah penumpahan darah, masalah yang dibenci oleh Allah. Kenapa malaikat mengkhususkan penyebutan menumpahkan darah? Karena malaikat tahu Allah benci dengan perkara tersebut. Ini perkara yang sangat berbahaya. Dosa yang diantara dosa yang paling berbahaya adalah dosa menumpahkan darah. Oke dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan awalumayyuk ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Perkara yang pertama kali akan Allah sidang pada hari kiamat kelak adalah tentang masalah darah tentang masalah darah sebelum kezoliman-kezoliman yang lain, sebelum pencurian, sebelum perampokan, sebelum korupsi, sebelum yang lainnya. Yang pertama adalah masalah pertumpahan darah. Ini perkara yang sangat besar ya. Oleh karenanya datang dari eh, dalil yang sangat tegas ya. diantaranya juga Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazalal mu'min fi fushatin min dinihi malam yusib daman haraman." bosnya seorang mukmin senantiasa dalam kelapangan dalam agamanya masih dapat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak menumpahkan darah yang yang haram ya. Kalau sudah menumpahkan darah haram dia dalam kesempitan dalam agamanya, berbahaya. Ya, makanya Allah ancam Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anah wa addalahu adzaban 'azima. Barang siapa yang sengaja menumpahkan membunuh seorang mukmin maka bagi dia jahannam neraka jahannam dia kekal di dalamnya dan Allah marah kepada dia dan Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan bagi dia azab yang besar. Jadi ikhwan ya hati-hati dalam masalah dima dalam masalah darah dan hati-hati jangan sampai Anda ikut serta memprovokasi timbulnya pertumpahan darah gara-gara semangat kemudian melakukan provokasi kemudian tiba-tiba terjadi pertumpahan darah ini perkara sangat mengerikan perkara sangat mengerikan ya apalagi eh, musim mulai timbul kekacauan ya ingat masih banyak orang yang ingin negara kita lebih kacau lagi, ya. Ingin terjadi kekacauan besar-besaran, ingin terjadi pertumpahan darah kita, di pertumpahan darah di negara kita. Maka jangan sampai kita ikut-ikut serta dalam memprovokasi terjadinya pertumpahan pertumpahan darah, ya. Hati-hati harus melihat masalah dan apa? mudarat. Semangat saja tidak cukup. Semangat tidak dibarengi dengan ilmu hanyalah kekonyolan. Hanyalah kekonyolan yang akhirnya menimbulkan kemudaratan yang lebih lebih besar, kehancuran yang lebih lebih besar. Ya. Oleh karena saya masih ingat para hadirin ya, waktu awal-awal terjadi eh, sebagian pembunuhan di negara Suria ya. Sebagian orang mulai semangat ingin membalas, ingin membalas. Setahu saya waktu tidak ada ulama kibar. Saya tidak mendapati ulama kibar, ulama besar yang mendukung perbuatan tersebut untuk memberontak terhadap pemerintah yang ada. Meskipun pemerintahnya kacau balau dan bukan pemerintahnya juga kafir ya. Kenapa? Karena mereka memandang mudaratnya sangat besar. Mudaratnya sangat besar. Dan ternyata benar, sekarang yang meninggal sudah sampai 300 ribu orang ya. Ya sekarang kita harus bantu mereka karena mereka terdolimi. Tapi untuk, untuk mulai pertama kali waktu itu pemberontakan tidak ada ulama besar yang mendukung. Hanya ada memang dai-dai sebagian syekh-syekh muda yang mendukung. Ya. Tapi ulama besar tidak ada yang mendukung. Kenapa? Karena mudaratnya sangat berbahaya. Kita hanya berharap semoga kemudaratan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya seandainya ada orang ditanya, "Wahai ustaz, bagaimana hukum berontak terhadap pemerintah di negara tersebut?" Akibatnya apa kira-kira? Bisa-bisa yang mati 300 ribu orang. Kira-kira ada orang yang membolehkan atau tidak? Nggak ada yang berani. Nekat aja, nggak apa-apa. Mati 300 ribu. Nggak, ada yang akan mengatakan demikian. Oleh karena hati-hati masalah eh, tumpahnya darah ini sangat berbahaya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang menumpahkan darah orang lain dan jangan sampai dia ikut provokasi sehingga terjadi pertumpahan darah ya. Dan kalau sudah terjadi fitnah terkadang sulit untuk terkontrol sehingga gara-gara salah satu orang salah ngomong kemudian semangat akhirnya banyak yang tertumpah darahnya maka dia akan bertanggung jawab pada hari kiamat kelak. Malaikat berkata, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sebenarnya mengatakan ini dalil seorang boleh menunjukkan kelebihannya bukan dalam rangka kesombongan, tetapi untuk menunjukkan melihat menimbang maslahat dan mudarat ya. Lihat eh, apa namanya? Malaikat mengatakan sedangkan kami senantiasa bertasbih kepada Engkau ya Allah. Malaikat menunjukkan kelebihannya. Wa nuqaddisulak dan kami mensucikan Engkau. Dalam sebagian tafsir maknanya wa nuqaddisulak dan kami ikhlas kepada Engkau ya Allah. Kami mengikhlaskan niat kami hanya untuk untuk Engkau ya Allah ya. Di sini malaikat Eh, memuji diri mereka ya untuk menjelaskan kepada Allah kenapa Anda harus menciptakan manusia sementara kami demikian kondisinya. Jadi boleh seorang terkadang menyebutkan kelebihan yang dia miliki namun bukan dalam rangka untuk sombong. Ini dilakukan oleh sebagian ulama, ya. bahkan sebagian sahabat, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah memimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak tidak sombong. Seperti seorang sahabat mengatakan kalau ada orang lebih tahu tentang ayat Al-Quran daripada aku, tablughul matiyah dan bisa ditempuh dengan kendaraan, saya akan datang kepada dia. Ya, kalau tidak salah perkataan Ibnu Mas'ud ingin menunjukkan bahwasanya saya ngerti tentang tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan sombong tapi ingin menyampaikan agar orang mengambil faedah. Sama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani tatkala menulis uh, uh, kitabnya Nukhbatul Fikar, dia menyebutkan di awal kitab tersebut bahwasanya dia menempuh metode yang baru ya, metode cara penulisan yang baru, yang mantiki, yang eh, sebelumnya belum pernah ada. Dia memuji eh, tentang metode penulisannya, bukan untuk sombong, tapi dalam agar orang tahu tentang kebaikan buku ini agar mereka bisa mengambil apa faedah. Jadi tidak mengapa misalnya seorang menyampaikan dirinya saya e, lulusan Madinah, ya S3 ya misalnya, plus e, sudah 20 tahun di sana ya, bukannya sombong ya, ya. tapi pamer. <laughs> Eh, kalau sombong dan pamer tidak boleh, tapi yang sekedar menjelaskan ya, maka tidak mengapa niatnya sama sekali tidak sombong. Dan ini Allah yang Maha tahu tentang niat seseorang, ya. Jadi boleh-boleh saja. Allah mengatakan ini Allahumma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ya, maksudnya apa sebenarnya mengatakan Allah menyatakan meskipun di antara anak-anak Adam ada yang menumpahkan darah, ya. Seperti Qabil membunuh Habil, ya ada yang melakukan kerusakan, tapi akan muncul dari anak-anak Adam orang-orang hebat. Ada para rasul, ada para Ambia, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Isa. Ada orang-orang mujahidin, ada para syuhada, ada orang-orang yang dermawan, ya. Ada para dai, banyak orang-orang yang yang berbakti kepada orang tuanya banyak. Jadi Allah mengatakan saya tahu apa yang kalian tidak ketahui. Meskipun ada orang-orang yang merusak, tapi di antara anak-anak Adam ada orang-orang yang hebat, yang ber, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mulailah akhirnya Allah menciptakan Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam alaihissalam dan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam langsung dengan keistimewaan yang hebat. Di antara keistimewaan Adam alaihissalam, Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Yang kedua Allah ajari ilmu. Yang kedua Allah ajari ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat dan tidak dimiliki oleh iblis. Jadi Allah muliakan Adam dengan apa? Dengan ilmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Maka Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda, ilmu tentang nama-nama benda, ya. Summa aradhum 'alal malaika. Kemudian Allah paparkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kabarkanlah wahai para malaikatku tentang nama benda-benda ini kalau kalian benar. Malaikat tidak bisa jawab. Qalu subhanaka la ilma lana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul, alimul hakim. Sungguhnya engkau adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Saat itu Allah muliakan Adam. Kata Allah, Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka tentang nama-nama benda-benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Adam mengabarkan nama-nama benda-benda tersebut, qala alam aku lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tatkala itu Allah mengatakan, "Bukankah aku telah kabarkan kepada kalian wahai para malaikat, aku tahu perkara-perkara gaib di langit dan bumi dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan." Ini dalil ada mulia, ya. Dia punya ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat dan apa? Dan iblis. Malaikat mengakui kekurangannya di hadapan Adam alaihi salam. Dan perhatikan Allah mengatakan, Alam aku lakum, bukankah aku kabarkan kepada kalian, ini alamu ghaibah samawati wal ard. Aku mengetahui perkara-perkara gaib di langit dan di bumi. Jadi malaikat ini makhluk gaib atau bukan? Makhluk gaib bagi kita. Ternyata ada gaib yang dia tidak tahu juga. Jadi gaib tidak tahu yang apa? Gaibnya. Ada perkara-perkara gaib yang malaikat pun tidak tahu. Iblis pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Kata Allah, A'lamu ghaibah samawati wal ard. Saya tahu perkara gaib di langit dan bumi yang kalian tidak ketahui para wahai para para malaikat. Oleh karenanya percuma seorang berusaha mengetahui ilmu gaib, dia tidak bakalan tahu. Karena banyak perkara gaib yang Allah sembunyikan, jangankan manusia, malaikat pun tidak mengetahuinya. Dan Allah mengatakan wa alamu ma wa ma taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini dalil sebagian ulama mengatakan dalil bahwasanya malaikat bisa mengungkapkan apa yang mereka hendak ungkapkan dan mereka bisa menyembunyikan apa yang mereka hendak sembunyikan. Sebenarnya mengatakan dalil bahwasanya malaikat punya hati, punya punya punya jantung. Sebagian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza angkulu an qulubihim qalu madza qala rabbukum tatkala dicabut rasa takut dari jantung-jantung eh, malaikat ya. Sehingga malaikat bisa seperti manusia, bisa mengungkapkan dan bisa menyembunyikan apa yang hendak mereka utarakan. Jadi Allah tahu Allah tahu apa yang diungkapkan malaikat dan apa yang disembunyikan oleh isi hati malaikat. Ya. Ini juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan malaikat. Ya, dan sering saya ulang-ulang dengan suara yang didengar oleh malaikat terjadi dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan malaikat. Terjadi dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan uh, malaikat. Tapi para hadirin, tatkala Allah muliakan ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu, ya. Karena Nabi Adam alaihissalam dimuliakan di atas malaikat bukan apa-apa, tapi dengan apa? Dengan ilmu. Mau dengan kekuatan Nabi Adam kalah dengan malaikat lebih kuat. Dengan bisa terbang, malaikat bisa terbang, Nabi Adam nggak bisa apa? <laughs> Terbang. Mau apa dengan apa? Tapi dengan apa? Dengan ilmu. Menunjukkan pentingnya ilmu Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para para malaikat. Tatkala Allah sudah menjelaskan tentang kelebihan Nabi Adam, saatnya Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idkulna lil judu di li Adam fasajadu. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis kecuali iblis tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan dia sombong dan dia termasuk dari golongan kafirin. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, iblis ini berasal dari mana? Jumhur ulama mengatakan iblis berasal dari malaikat. Sehingga istisna di sini adalah istisna yang muttasil. Bersambung kata Allah, tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Berarti iblis dari golongan apa? Malaikat. Ini pendapat banyak dari kalangan ulama. Ustaz, bagaimana dengan ayat yang lain? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari golongan jin dan dia durhaka kepada perintah Rabbnya. Kata mereka yang dimaksud dengan dari golongan jin, maksudnya iblis itu dari kalangan malaikat dari suatu kabilah namanya kabilah jin. Tapi dia malaikat. Makanya diriwayatkan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan iblis adalah a'lamul malaikah, malaikat yang paling cerdas. Kemudian yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat ya. ya. namun pendapat yang kuat Allah alam bisawab bahwasanya iblis bukan dari golongan apa? malaikat, tapi dia dari golongan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jinni." Iblis dari golongan jin dan iblis diciptakan dari api. Sebagian dia mengatakan khalaqtani min nar. Ya Allah kau ciptakan aku dari api. Sementara malaikat telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, khuliqatil malaikatu min nur. Ya bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Ini yang pertama, bahwasanya unsur penciptaan malaikat berbeda dengan unsur penciptaan iblis. Iblis dari api, sementara malaikat dari apa? E, cahaya. Yang kedua, di antara sifat malaikat tidak pernah membangkang. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasanya malaikat senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak pernah membangkang, adapun iblis membangkang. Berarti yang benar iblis bukan dari golongan apa? Malaikat. Ini pendapat yang lebih kuat. Meskipun kita lebih condong pada pendapat bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat, tetapi kita akui bahwasanya iblis memang memiliki kedudukan yang tinggi sampai-sampai dia disejajarkan dengan rombongan malaikat. Sampai-sampai dia disejajarkan dengan rombongan apa? Malaikat. Kenapa? Karena dia berilmu dan dia rajin ibadah. Dia berilmu dan rajin ibadah sampai-sampai dia disejajarkan dalam rombongan malaikat. Makanya Allah mengatakan, "Wa qulna lil malaikati isjudu." Seakan-akan iblis dari golongan malaikat. Tatkala kami berkata kepada para malaikat sujudlah. Di situ ada iblis. Allah tidak mengatakan tatkala kami berkata kepada para malaikat dan iblis. Tidak. Tapi Allah hanya mengatakan wa qulna lil malaika. Tatkala kami berkata kepada para malaikat. Dalam malaikat tersebut ternyata ada siapa? ada iblis. Meskipun dia dari golongan jin, tapi kedudukan dia hebat karena ilmunya dan karena ibadahnya, maka dia hampir-hampir disejajarkan dengan rombongan malaikat. Dia tidak mau sujud, ya. Aba wasakbar dia enggan. Kenapa? Ya. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan. Allah bertanya, "Ma mana aka antas juda lima khalaqtu biyadaya?" Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Allah sudah tampakkan kemuliaan Adam dari dua sisi. Pertama dia berilmu dan kau tidak tahu ilmunya iblis. Nama-namanya iblis tidak tahu, malaikat juga nggak tahu. Dia sudah memiliki kemuliaan. Yang kedua kemuliaan Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Selain itu Allah ciptakan dengan kun fayakun. Kun fayakun. Adapun Adam Allah ciptakan dengan kedua tangan. Ini adalah spesial. Ya. Kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan kedua tanganku? Apa jawaban iblis? Ada yang mengatakan iblis karena iblis bertauhid ya. Makanya tidak mau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Kalau begitu caranya iblis masuk surga dong. <laughs> Ya, karena iblis ini justru iblis tidak mengatakan demikian. Ini perkataan orang stres. Ada sebagian orang stres bilang gitu ya. Benar ini ada pendapat dengan iblis bertauhid, makanya dia tidak mau sujud kepada siapa? Adam. Dia mau sujud kepada Allah. Ini perkataan orang stres ya. Oleh karenanya waktu Allah bertanya, "Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Kata iblis, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada dia. Iblis tidak mengatakan itu syirik ya Allah. Tidak. <laughs> ya, kalau iblis masuk surga apalagi kita ya. Jadi iblis ya justru sujud kepada Adam itu bukanlah kesyirikan tidak karena Allah yang suruh. Sebagaimana kita disuruh sujud di hadapan Ka'bah, kita meletakkan jidat kita di tanah bukan bukan berarti Ka'bah kemudian adalah Tuhan untuk kita sujudi enggak tapi Allah yang perintahkan kita sujud kepada kepada Ka'bah Berarti sujud kepada Adam berarti beribadah kepada Allah karena menjalankan perintah perintah Allah. Ya. Nah iblis tidak mau sujud kepada Adam, dia tidak mau menjalankan perintah Allah maka dia membangkang aba wastakbaro dia enggan dan dia sombong, dia sombong. Ini kesombongan yang buat iblis tidak mau sujud kepada Adam. Dia berkata, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik daripada daripada dia ya. Sebelum kita bahas masalah ini, ya debat antara atau dalilnya iblis sebelum kita patahkan dalilnya iblis ada faedah yang penting ya tentang masalah tauhid asma sifat ini dalil bahwasanya Allah memiliki kedua tangan ya makanya Allah mengatakan saya ciptakan Adam dengan kedua apa tanganku tidak boleh ditafsirkan dengan kenikmatan dan kekuatan kalau ditafsirkan dengan kenikmatan dan kekuatan maka Adam tidak spesial ya maka iblis bisa bantah kata iblis Ya Allah, kalau kau ciptakan Adam dengan kekuatanmu, saya juga kau ciptakan dengan kekuatanmu. Ah, bedanya saya dengan Adam. Apa ah, bedanya iblis dengan Adam? Ya. Maka tidak boleh kita tafsirkan dua tangan dengan apa? Kekuatan atau apa? Nikmat. Kalau ditafsirkan dengan dua kekuatan atau dua nikmat, maka tidak ada bedanya iblis dengan Adam. Tidak ada spesialnya Adam. Oleh karenanya Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana tangannya Allah tidak boleh kita bayangkan dan Tentunya tidak boleh karena laisa kamitslihi apa? syai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis berdalil dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Dalilnya apa iblis kalau lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Inilah sisi pendalilan iblis. Dia pernah merasa lebih hebat daripada nenek moyang kita. Ya, Kenapa? Karena dia merasa unsur penciptaan dia lebih baik daripada unsur penciptaan kita. Kita diciptakan dari apa? Tanah. Iblis diciptakan dari apa? Dari api. Ya. Dia mengatakan karena api lebih baik daripada tanah, maka saya iblis lebih baik daripada Adam. Ya. Jadi kita mau debat iblis hari ini ya. Dengan iblis kau ngaco iblis ya. Pendalilanmu ngawur ya. Kalau iblis ajak ente berdebat, ente debat dia ya. Gimana caranya? Kita bilang pertama, kalau anda wahai iblis ingin membandingkan diri Anda dengan Adam, maka jangan bandingkan dari unsur, tapi dari yang ada sekarang. Sekarang kan yang Allah sedang muliakan Adam yang sudah jadi. Adam sekarang lebih pintar dari ente. Punya ilmu yang kau tidak miliki. Ya. Kemudian Adam spesial Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kenapa Anda kemudian berbicara tentang unsur asal? Unsur apa? Asal, ya. Kalau ada satu orang misalnya hafal Quran, tapi bapaknya dulu Eh, misalnya eh, misalnya orang miskin. Yang satunya koruptor, bapaknya dulu pejabat ya. Kita bilang mana lebih baik? Yang hafal Quran miskin bapaknya dulu orang miskin. Jangan mengatakan saya lebih baik. Kenapa bapak saya dulu pejabat? Itu bapakmu bukan kamu. Ya. Asalmu, tapi kamu sekarang begini modelnya, koruptor. Ya. Sama, iblis Tarolah, tarolah. bahwasanya api lebih hebat daripada tanah. Nah, cara penilaian Anda salah iblis ya. Karena yang di bandingkan harusnya yang sekarang bukan apa asalnya. Ya. Sekarang yang jelas Adam lebih hebat daripada kamu karena Adam ditunjukkan oleh Allah dia mengetahui apa ilmu yang kau tidak ketahui. Ini bantahan yang pertama. Yang kedua, perkataan engkau wahai iblis bahwasanya api lebih baik daripada tanah itu pun tidak benar. Saya bilang api lebih baik daripada tanah. Justru tanah lebih baik daripada api tanah lebih kokoh, tanah lebih tenang, tanah lebih tahan lama, kokoh tenang tahan lama dan juga banyak faedah yang bisa dimunculkan. Tumbuh tumbuhan ya. Orang bisa berjalan di atas tanah tersebut, mendatangkan kebaikan. Adapun api cepat bergerak, tidak stabil, membakar, merusak ya. Kemudian tidak bertahan lama ya. Maka siapa bilang tanah lebih lebih siapa bilang api lebih baik daripada apa? Tanah. Yang benar tanah lebih baik daripada api. Ini bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, taruhlah engkau wahai iblis bahwasanya benar perkataanmu, api lebih baik daripada tanah. Dan benar engkau lebih afdal daripada Adam, benarlah seperti itu. Tapi sekarang kau berhadapan dengan perintah Allah. Allah suruh kamu untuk sujud kepada Adam. Maka tidak boleh kau menggunakan analogi, tidak boleh kau menggunakan kias karena sudah ada dalil di hadapanmu untuk kau sujud kepada Adam. Dan para ulama menyebutkan istilah seperti ini, kias analogi yang bertentangan dengan dalil namanya kias fasidul i'tibar, yaitu kias yang rusak yang tidak bisa dianggap. Kenapa bertabrakan dengan dalil? Bertabrakan dengan apa? Dalil ya. Oleh karenanya iblis salah ya dan tidak benar tatkala dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Jawabannya karena dia hasad. Karena dia hasad. Dia sombong dan dia dengki kepada Adam. Oleh karenanya para ulama dinukil oleh Ibnu Jauzi rahimahullah bahwasanya awwalu dzambin usiyallah fis sama wa fil ard dosa yang pertama kali Allah dimaksiati baik di langit maupun di bumi adalah karena hasad. Karena hasad. Di langit karena hasadnya iblis kepada Adam dan di bumi karena hasadnya Qabil kepada siapa? Habil. Yang Allah sebutkan واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك ya bacakanlah kepada mereka tentang kisah anak-anak Adam tatkala dua anak Adam mengajukan korban kepada Allah Subhanahu wa taala fatuqbila min ahadihima satunya diterima satunya tidak diterima maka yang tidak diterima hasad kepada yang korbannya diterima karena hasadnya akhirnya dia mengatakan la aku tulanak saya akan bunuh engkau. Saking hasadnya sampai saudara kandungnya sendiri mau dia dia bunuh karena hasad itu berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya yang menyakitkan hati seorang. Kalau orang sudah tertimpa hasad sangat sakit hati dia sehingga dia ya menolak kebenaran dan dia ingin melampiaskan di antaranya sampai pada tingkatan apa? pembunuhan ya. Pembunuhan. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang mengeluh kepada saya, "Ustaz, saya punya saudara lulusan pondok, Ustaz. Tapi dia menyihir kerabat saya. Kenapa? Dia dengki sama kita, Ustaz. Oh, dia dari pondok, tahu itu sihir haram, tahu Ustaz. Tapi karena saking hasadnya, <laughs> sudah tahu sihir itu apa? Haram, namun dia tidak kuasa menahan apa? E, kejengkelannya, maka dia tempuh meskipun itu haram. Kenapa? Karena hasad. Karena hasad, ya. Karena hasad. Nah, sekarang iblis hasad kepada Adam. Dia sakit hati sama nenek moyang kita, ya. Sakit hati. Kenapa selama ini dia hebat sampai disejajarkan di galangan para malaikat? Pinter, berilmu, rajin ibadah, tahu-tahu datang pemain baru, Allah kasih kemuliaan. Pendatang baru. Datang pendatang baru Adam alaihissalam. Diciptakan dengan kedua tangan Allah, diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah lebih hebat daripada iblis, sekarang disuruh sujud lagi, gimana nggak jengkel ya? Ini datang pemain baru, terus tahu-tahu jadi muda, gimana nggak jengkel? <laughs> Ini baru datang baru, kemudian Eh, jadi direktur ya, menjadi pemimpin lah. Saya sudah lama di sini ya. Sekarang suruh tunduk sama dia, ya. nggak nggak boleh seperti ini. Jadi kedingkian apa iblis luar biasa kepada Adam alaihissalam. Sampai-sampai iblis nekat masuk neraka jahanam gara-gara tidak mau sujud kepada Adam. Tidak apa-apa resikonya masuk neraka, dia nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak mau sujud kepada siapa? Adam. Dan dia bersumpah Ya, makanya setelah dia difonis masuk neraka, dia mengatakan, "Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda Adam dan keturunannya. Ya. Kata Allah, "Inna kaminal munzarin." Kau akan ditangguhkan kematianmu. Dan ini dalil para hadirin bahwasanya dari golongan jin yang usianya panjang sampai hari kiamat cuma iblis. Cuma iblis. Adapun jin-jin yang lain tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya jin-jin lain kemudian umurnya juga sampai ribuan tahun ya Makanya kalau ada jin ngaku-ngaku, saya umur saya sudah 3000 tahun, dia bilang nggak ada dalilnya, bilang gitu. <laughs> dia dalil. Lah iya, ya. Nanti jangan-jangan dia bilang saya umur saya 2000 tahun. Dulu saya pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wah ini jin sahabat berarti kan repot. Ya, atau saya pernah ketemu Nabi Musa. Kita jangan percaya ya. Kita jangan percaya dan jangan terlalu banyak dialog sama jin ya. Kalau rukyah kita dakwahi suruh masuk Islam, kalau enggak kita baca. Al-Quran ya. Suruh dia keluar dari jasad manusia. Karena jin tidak bisa kita percayai, susah. Ya. Jangan ada yang mengatakan Ustaz tapi zohirnya dia muslim. Gimana zohirnya? Yang dia goib. Gimana ente zohirnya? Gimana ngeliat dia? Ya. Ngeliat dia sholat. Ente tahu dia sholat. Ya. Ini nggak tahu dia goib. Gimana ente bisa bilang zohirnya dia jujur ya? Makanya jin yang umurnya panjang sampai hari kiamat cuma siapa? Cuma iblis. Yang lainnya hidup dan mati hidup dan mati sebagaimana manusia. Umurnya berapa Allah alam kita tidak tidak tahu. Kata Allah, innaka minal munzarin. Ini dalil bahwasanya iblis juga sebenarnya bisa mati. Makanya dia minta untuk ditangguhkan sampai hari hari kiamat. Dan Allah mengatakan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Sampai sebagian Allah mengatakan, ya, eh, jangan seudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja minta kepada Allah dikabulkan apalagi ente katanya. Ya. Kita tetap berusaha husnuzan kepada Allah sambil uh, menjauhi segala kemaksiatannya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala Iblis kemudian berusaha menggoda Adam. Tujuannya apa? Tujuannya agar Adam dan keturunannya masuk neraka. Masuk neraka. Dan ini kata para ulama hasad tertinggi. Hasad tertinggi, bentuk hasad tertinggi. Hasad itu secara umum kalau orang namanya hasad dia ingin perpindahan kenikmatan dari orang yang dia hasati. Dia orang itu misalnya direktur, saya enggak. Saya pingin saya jadi direktur dia turun. Ini kebanyakan orang seperti itu. Ada orang hasad sama-sama punya toko. Satunya kurang laris, satunya laris. Yang tidak laris hasad, dia ingin toko temannya tersebut tidak laris, dia yang laris. Dia ingin perpindahan kelarisan pindah kepada dia. Dia ingin direktur pindah kepada dia. Jadi kebanyakan orang hasad itu ingin pemindahan kenikmatan, Faham? Ada seorang hasad sama temannya. Temannya punya istri yang cantik. Kata dia, kapan teman saya mati? Biar saya nikahi istrinya. Jadi, apa namanya? Eh, perpindahan kenikmatan. Paham? Ini kebanyakan orang hasad seperti ini. Iblis dia tidak perlu perpindahan kenikmatan. Dia hasadnya kurang ajar. Tidak apa-apa, saya nggak perlu tinggal di surga. Yang penting Adam ke neraka sama saya. Paham? Seharusnya kalau orang hasad, harusnya kalau iblis hasad, gantian saya yang di surga. Adam yang geser, enggak. Dia bilang saya nggak perlu di surga. Yang penting Adam masuk sama neraka sama sama. Ini hasad yang jelek seperti ini. Ada orang dua toko nggak laku, saya pingin dia juga nggak laku seperti saya nggak laku. <laughs> Ini hasad ini saking parah ini apa busuknya hatinya. Makanya saya bilang ini hasad paling tinggi itu hasad hasad paling top. Hasadnya siapa? Iblis. Kenapa? Karena orang yang hasad itu orang menderita. Orang yang hasad itu yang paling dia siksa adalah dirinya sendiri sebelum dia menyiksa orang lain. Terlebih lagi orang yang dia hasadi ternyata semakin berkembang, semakin kaya, semakin dikenal, dia semakin sakit apa? Sakit hati, ya. Semakin sakit, sakit hati. Maka orang yang hatinya bersih daripada hasad, maka dia bahagia, dia tentram, dia tenang, ya, ya. Dia tahu bahwasanya pembagian seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu pembagian ilmu juga Allah yang bagi, pembagian rezeki juga Allah yang bagi. Dia ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sebagaimana dia ridho Allah memberikan kelebihan kepada saudaranya, ya dan dia yakin bahwasanya belum tentu kalau kelebihan tersebut Allah berikan kepada dia belum tentu dia bisa menjadi orang yang yang bersyukur. Ya kita sekarang hasad sama orang sama orang mungkin punya rumah mewah, punya mobil mewah. Coba kalau pinginnya pinginnya kita yang seperti itu. Tapi Allah tahu ente nggak pantas jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya ente nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, ya nakal dan macam-macamnya. Udah ente miskin cukuplah. <laughs> Allah maha maha tahu ya. Allah maha maha tahu ya. Ada orang misalnya hasad, seorang dai hasad kepada dai yang mungkin terkenal kalau dia datang yang hadir banyak. Allah tahu ente belum bisa seperti dia. Kalau ente seperti dia mungkin ente ria, sombong, kacau dan macam-macamnya. Ya, maka sudah ente begini-begini saja dai apa namanya? Eh, dai lokal karena ada dai lokal, dai interlokal sama dai internasional ya. Allah tahu ente belum pantas untuk menjadi dai internasional. So, kepada Allah. Karena kalau ente jadi dai internasional, mungkin ente sombong, riak dan macam-macamnya. Sudah belum belum. Ente pingin seperti Syekh Abdul Razak, ya ente siapa? <laughs> pingin di Istiqlal kemudian hadir sampai ratusan ribu, ya, ente siapa? Apa nggak kacau hati ente waktu eh, yang hadir sebagian gitu banyak? Sudah ente kelas kampung saja sudah alhamdulillah. Jadi maksud saya tidak perlu kita hasad, kita husnudzon kepada Allah. Belum tentu kita bisa menerima kenikmatan tersebut. Ya, belum tentu. Allah lebih tahu. Yang penting kita berusaha. Ente bekerja, kerja cari rezeki. Ente jadi dai, belajar sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak sampai pada derajat yang tinggi, yakinlah Allah lebih tahu yang terbaik bagi bagi kita. Jangan seudhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi iblis ini e, eh, luar biasa hasadnya sampai dia nggak mesti gantikan Adam di mana di surga, yang penting Adam masuk neraka sama sama dia. Itu cita-citanya. Taib, akhirnya iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam ya. ya dia bersumpah la aguyanahum ajmain bukan cuma Adam bahkan anak keturunannya saya akan goda Adam dan keturunannya seluruhnya iblis yang menjadi target iblis bukan Adam saja tapi seluruh apa keturun keturunannya kita semua ini kena target tidak ada yang luput dari target siapa iblis mau anda ustadz kah, semuanya kena target. Mau kiai, mau ulama, semuanya kena target apa? Iblis. Masing-masing sudah iblis rencanakan untuk digoda, untuk dimasukkan dalam neraka jahanam. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah iblis bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka ingkar kepada engkau ya Allah. Iblis sudah berjanji bahwasanya saya akan menjerumuskan mereka kebanyakan mereka dalam neraka jahanam dan ini tekad iblis dan dia berazam untuk melakukannya dan dia melakukannya. Taib. Allah ciptakan Adam. Allah sebutkan ayat 35 Allah ciptakan Adam. Rupanya Adam jalan sendiri ya. Maka dia butuh teman. Allah ciptakan temannya siapa? Hawa. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Adam. Min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari satu jiwa tersebut istrinya yaitu siapa? Hawa. Wa basta minhuma rijalan katsira wa nisa. Setelah dari Adam dan Hawa maka Allah tebarkan banyak lelaki dan banyak wanita. Namun asalnya dari satu-satu jiwa. Hawa diciptakan dari apa? Dari tulang rusuknya Adam. Sebenarnya dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, Istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian para suami berbuat baik kepada para wanita. Ya, kenapa? Fainal mar'ata khuliqat min dhila, karena wanita diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Dan semuanya yang paling bengkok di di tulang rusuk itu bagian atasnya. Fain in tuqimuha kasartaha. Kalau kau hendak meluruskan tulang tersebut, meluruskan wanita kau akan memecah mematahkannya. Ya. Maka ingat wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang apa? Yang bengkok. Dan paling bengkok mananya? Atasnya. orang mengatakan yang paling bengkok itu ininya apa namanya? <laughs> eh, kelihatan kan? <laughs> Maksudnya apa? Maksudnya mereka naqisatu aklin. Akal mereka apa? akal mereka kurang. Sini sering, sering saya sampaikan. Bukan maksudnya akal mereka kurang berarti IQ mereka, IQ mereka, kecerdasan mereka jongkok tidak. Kita tahu sebagian kita pernah sekolah, ya, laki-laki kita ranking 12, kemudian perempuan ranking 1. Banyak seperti ini. Mereka lebih cerdas daripada kita dari sisi IQ. Tetapi yang dimaksud bukan dari situ. Yang Rasulullah SAW katakan akalnya kurang artinya apa? Mereka lebih mendahulukan perasaan daripada nalar mereka lebih mendahulukan perasaan daripada nalar. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Maka jangan sekali-sekali merasa wanita merasa dirinya lurus. Ingatlah dia itu bengkok. Ya. ya. Oleh karenanya para hadirin telah Subhanahu Wa Taala, saya sering sampaikan sebagai bukti. Coba kalau anda kasih uang sama wanita, nih uang, kita punya gaji 2 juta nih, masuk ke mall, bawa aja ke mall. Kenapa? Bawa ke mall. Ingat ya jangan beli macam-macam ya. Dia pasti tergoda. Lihat baju baru, ini baru. Jangan beli apa-apa ya. Susah dia. Dia dia akhirnya ngambil baju, ngambil baju. Waduh. Padahal SPP anak belum bayar. Dia ambil aja. Nanti suami saya bisa hutang katanya. <laughs> ambil aja. Kenapa? Dia mendahulukan perasaannya daripada apa? Karena dia pingin, dia pingin. Gimana lagi? Dia tidak mikir nalarnya dia terputus. Dia tidak mikir bahwasanya masih begini, masih begini. Enggak. Dia pokoknya beli. Ya, laki-laki enggak. Laki-laki kalau suruh masuk mall, milih-milih baju, dia milih. Aduh, mau beli nanti belum bayar. Waduh, listrik belum bayar. Udah nggak jadilah, nggak jadi beli. Akhirnya nggak jadi beli karena terlalu banyak mikir. <laughs> Tapi padahal yang kalau Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya ya uh, Rasulullah SAW menyuruh lelaki untuk apa? Berbuat baik kepada para wanita. Dan ingat bahwasanya wanita pasti punya kekurangan, ya, ada kebengkokan, ya, ada tidak kestabilan dalam uh, eh, berpikir ya. Kenapa? Karena akal mereka kurang, mereka lebih mendahulukan perasaan daripada apa? Daripada Eh, nalar nalar mereka. Maka diciptakanlah Hawa untuk menemani Adam alaihissalam. Kemudian Allah berkata, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan ragadan haitsu syi'tuma." Wahai Adam, diamilah oleh engkau dan istrimu surga ini dan makanlah makanan makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Maka Adam makan di surga banyak pohon ya, di surga banyak banyak pohon ya. Tapi ada satu yang Allah larang. Kata Allah, "Wala taqrabu hadhihi syajarata" dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Allah tidak mengatakan jangan makan, dekati saja nggak boleh. Dekati saja nggak nggak boleh dan larangan untuk mendekati lebih berat daripada sekedar maksudnya lebih lebih mengena daripada langsung melakukan. Makanya Allah membuat takbir wala taqrabu zina, jangan dekati apa? zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Artinya seluruh wasilah yang bisa mengantarkan kepada perzinahan dilarang, jangan didekati, ya. Seperti pandangan haram, seperti berkholwat dengan wanita, berduruan dengan wanita, ya, hubungan-hubungan gelap ya, di HP dan macam-macamnya ya. Jalinan-jalinan terlarang di Facebook dan macam-macam ini semua mengarah kepada hal-hal yang haram maka dilarang untuk didekati, ya. Uh, maka Allah mengatakan wala taqrabu hadis syajarah jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin, maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Adam tahu hal ini, tapi dia lupa. Kenapa? Karena godaan iblis yang sangat hebat, ya. Allah sebut dalam surah Thaha, "Walaqad ahdina ila adama min qablu fanasiya falam najid lahu azma." Kami telah ya mengingatkan kepada Adam sebelumnya, ya. Tapi dia lupa dan kami tidak mendapati apa namanya artinya Adam lupa ya. Kenapa? Dia lupa karena luar biasa godaan iblis. Dan Allah sudah ingatkan. Wa qulna ya Adamu inna hadza aduwwul laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kata kata Allah wahai Adam, sungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga fatashqa, kau akan susah sengsara. Kenapa di surga kau enak? Kata Allah, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kau di surga kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang. Ada pakaian yang kau pakai. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tatha. Kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan. Enak di surga, makan apa saja ada. Langsung dikabulkan, tidak akan pernah lapar. Kenapa kau makan bukan karena lapar tapi karena berlezat-lezat. Banyak buah-buahan, banyak makanan. Bukan lapar tapi karena berlezat-lezat. Kemudian kau dalam kondisi mulia, pakai pakaian dan kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan di surga sejuk terus. Di surga apa sejuk? Sejuk terus, tidak akan apa? Kepanasan. Tapi kalau kau melanggar fatas kau, kau akan sengsara. Kau akan turun ke bumi dan kau akan susah cari makan, bekerja keras, berkeringat dan macam-macamnya. Allah ingatkan. Allah sudah ingatkan, tapi Adam lupa. Adam lupa dan anak keturunannya juga apa? Lupa. Maka Allah sebutkan, mulailah iblis menggoda Adam. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la Iblis pintar waktu menggoda Adam. Apa yang iblis tawarkan? Kata iblis, wahai Adam. Syaitan pun membuat was-was menggoda Adam. Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu pohon yang akan mendatangkan keabadian dan kerajaan yang selama-lamanya tidak akan sirna. Kenapa? Wallahu alam bisawab. Waktu Allah menyebutkan kenikmatan kepada Adam, Allah tidak menyebutkan masalah abadi. Allah hanya mengatakan, Adam kalau kau di surga kau tidak akan lapar, tidak akan apa? Haus, tidak akan telanjang, tidak akan apa? Tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati, tidak ada perkataan itu. Yang Allah janjikan kepada Adam, kau di surga tidak akan uh, lapar, tidak akan telanjang, tidak akan haus, tidak akan apa? kepanasan. Nah, ada satu poin yang Allah tidak sebutkan, kau tidak akan mati, maka ini yang dijadikan bahan godaan oleh iblis. Maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon yang akan buat kau kekal? Iblis pintar, makanya kasih syubhatnya pintar ya. Jadi ini perkara yang orang jatuh dari sini. Ya. Iblis tahu si fulan kau kalau digoda dengan cewek. Si fulan kau kalau digoda dengan apa? Jabatan. Oh, ini kalau digoda cewek dia nggak bergeming. Ya. Ya. karena memang dia tidak punya hasrat. <laughs> Ganti yang lain, digoda dengan apa? Digoda dengan harta. Iblis tahu ya. Eh, orang iblis tahu. Oh, kalau ini digoda dengan apa namanya? pengikut. Digoda dengan macam-macam lah. Iblis tahu. Ya. Jadi iblis e, menggoda Adam dari sisi ini. Ya, ya. Dalam ayat yang lain, mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin." Sungguhnya Rabb melarang kalian untuk makan dari pohon ini kecuali karena kalian akan mencap menjadi malaikat atau akan menjadi orang-orang yang kekal di surga. Dan siapa yang tidak ingin kekal di surga? Adam ingin kekal di mana? Di surga. Ingin selama-lamanya di surga. Selama-lamanya di di surga. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis melancarkan sumpahnya luar biasa, menggoda. Allah abadikan dalam surat Al-A'raf. Kata Allah, "Wa qasamahuma, ini lakumala minan nasihin." Maka iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Bersumpah demi Allah hai Adam dan Hawa. Ini malam minan nasin. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, ini itu ada nun taukid. Sungguhnya aku ini lakuma ah kepada kalian benar-benar laminan nasin. Pun ditekanin terus, tekanin terus sampai tiga tekanan. Nun taukid, lam taukid, lam taukid. Sumpah lagi. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, demi Allah wahai Adam dan Hawa, sungguh saya ini benar-benar sungguh-sungguh ingin kebaikan bagi kalian apa? berdua. Saya sedang menasihati kalian berdua. Makanlah kalian akan apa? Kakak, saya ini ingin kebaikan baik kalian berdua. Adam kaget. Ya. Ini baru pertama kali pengalaman dia digoda. Yang goda langsung iblis, ya, bukan kerocoh-kerocohnya. Langsung apa? Iblis. Dan iblis mengeluarkan segala kekuatannya untuk menipu Adam. Di antaranya dia bersumpah dengan nama Allah. Adam tidak sangka ternyata iblis kabualan. Eh kabualan apa? Pendusta ya. Kabualan itu bahasa seorang ya. A -a -a ternyata iblis apa? Dusta. Dia tidak menduga ternyata iblis apa? Berdusta. Karena memang dia tidak pernah digoda sebelumnya Adam. Baru pertama digoda, yang goda langsung siapa? Iblis. Langsung dengan sumpah palsu. Dengan luar biasa, sungguh-sungguh benar-benar saya ini demi Allah ingin kebaikan bagi kalian berdua. Subhanallah. Di surga, ini diantara faedah yang disebutkan ulama, di surga banyak sekali hal yang halal. Waktu Adam masuk di surga banyak pohon-pohon yang lain. Kata Allah silakan kau makan dimanapun kau suka, dimanapun kau berada kau dan istrimu. Tempat di surga dimanapun. Surga luas banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohonan. Cuma satu saja jangan kau dekati, satu saja yang haram. Tetapi justru satu inilah yang dihiasi oleh iblis. Ya, kata iblis telah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Saya akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka di atas muka bumi. Oleh karena terkadang banyak perkara yang halal kita tinggalkan, ada satu yang haram iblis hiasi sehingga kita terjebak ke arah situ, padahal yang halal yang lain banyak. Padahal yang halal yang lain apa? Banyak. Sehingga kita terjebak pada perkara yang haram tersebut sebenarnya dia dihiasi oleh apa? Iblis. Lihatlah yang dialami oleh nenek moyang kita Adam alaihissalam betapa banyak pohon yang halal, buah-buahan yang halal. Sebenarnya dia sudah senang, bahagia, sudah kenyang atau sudah apa namanya tentram dengan pohon-pohon yang lain. Tapi iblis menghiasi satu yang diharamkan. Dihiasi akhirnya Adam pun terjebak. Karena iblis sudah bersumpah untuk menghiasi apa? Kemaksiatan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana Akhirnya setan pun menggelincirkan mereka berdua dan berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari dari surga ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ya faakala minha Perhatikan, saya ingin menyampaikan takbir dalam Al-Quran. Firman Allah, faakala minha. Akala di sini ada domir musanna, dua-duanya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, maka dua-duanya makan, yaitu Adam dan Hawa. Bareng-bareng makan. Karena godaan waktu itu, Iblis menggoda Adam dan Hawa sekaligus. Karena ini berduaan terus, bukan datang ke Hawa dulu baru kemudian kemana ke Adam atau Adam dulu baru ke Hawa tidak. Mereka lagi berdua. Ya. Inilah kuma makanya dalam Al-Quran inilah kuma laminan nasihin dalam domir dua. Sungguhnya saya bagi kalian berdua hendak berbuat baik kepada kalian berdua demi Allah kata iblis. Ya. Makanya dua-duanya langsung kata Allah faakala minha. Dua-duanya Adam dan Hawa. Kenapa saya sebutkan masalah ini? Karena saya akan terakhir di kajian saya akan buka uh, Injil ya. Bagaimana versi kisah Nabi Adam menurut apa? Injil ya. Ini yang punya Injil tolong dibuka ya. Eh, Fa'akala minha. Maka dua-duanya makan. Kata Allah, fabadat lahuma sawatuhuma. Maka tersingkaplah eh, kemaluan mereka berdua. Sawah. Sawah eh, disebut dengan apa namanya? Sawah. Sawah artinya keburukan. Kenapa kalau seorang terungkap kemaluannya dia merasa malu? Maka disebut dengan apa? Sawah. Fabadat lahuma sawatuhuma maka tersingkaplah kemaluan mereka berdua. Fatafiqa yakhsifani alaihima mi waraqil jannah. Mulailah mereka mengambil daun-daun untuk menutupi kemulan mereka. Kata Allah wa asa adamu rabbahu fagawa. Maka Adam telah bermaksiat kepada Robnya. Adam melakukan kesalahan. Adam melakukan apa? Kesalahan. Ini para hadirin uh, dalam ayat yang lain di antara tujuan iblis menggoda Adam adalah untuk membuka aurat Adam dan Hawa. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Kata Allah, wahai anak-anak Adam, hati-hati jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan. Sungguhnya syaitan telah mengeluarkan kedua nenek moyang kalian dari surga. Yanzi'u anhuma, di mana iblis mencabut pakaian dua pakaian dari Adam dan Hawa. Liuriyahuma sawatihim agar menampakkan kepada mereka aurat mereka. Jadi di antara tujuan iblis menjadikan nenek moyang kita telanjang. Dan itu terus dilancarkan oleh iblis sampai sekarang. Iblis ingin para wanita terlihat apa ter, ter, tersingkap auratnya. Iblis ingin ter, para wanita menampakkan keindahan tubuhnya. Ya. Apalagi sekarang timbul propaganda yang menyatakan bahwasanya itulah kemodernisasi namanya modern peradaban kemajuan kalau orang para wanita terbuka sebagian auratnya terbuka sebagian betisnya terbuka sebagian pahanya terbuka sebagian buah dadanya inilah kemajuan ya, padahal sebenarnya kita tahu telanjang itu adalah primitif iya atau tidak iya nah, di mana-mana namanya telanjang itu apa primitif ya mau di hutan ini hutan Australia hutan Irian Jaya hutan mana-mana ada orang namanya orang apa namanya primitif mereka tidak pakai baju yang modern sedikit cuma pakai cawat di kemaluannya. Yang maju sedikit mulai menutup buah dadanya. Ini mulai ada kemodernisasi. Akhirnya manusia semakin berkembang, berkembang, mulai rapi, mulai pakai baju, mulai sopan, mulai menutup. Maka itu keperadaban. Sekarang ingin dibalik oleh setan justru yang telanjang-telanjang itu yang apa? Merupakan peradaban. Dan ini memang tujuan setan dan itu laris. Sekarang justru orang yang pakai jilbab maka dilihat macam-macam. Ini kok pakai jilbab? Apa namanya? Orang kampung ya. Apalagi namanya Khadijah Fatimah. <laughs> maunya namanya keren-keren, Julia, apa lagi? Ju, apa namanya? Juju gitulah pokoknya namanya. Ini sudah nama nama Fatima, Khadijah, Aisyah pakai jilbab kampung banget ya. Jadi kesankan bahwasanya orang yang pakai jilbab orang primitif. Padahal sebaliknya yang terbuka auratnya itulah yang apa? Primitif ya. ya. Yang primitif ya. Saya punya teman cerita, dia mendaftar di suatu perusahaan uh, dia berjenggot, celana cingkrang. Secara ujian dia udah lulus semua. Dia mau jadi manajer kalau dipanggil sama anak buah bosnya. Intinya anak bu, anak buah bosnya itu perempuan, panggil dia, kemudian pakai celana apa celana rok di atas mata lutut ya apa namanya di, di, di, di apa iya di, di atas di atas lutut. Kemudian kelihatan sedikit buah dada, kemudian dialog sama teman saya. Dia bilang, "Pak, eh, bos saya setuju, Bapak intinya lulus, Cuma ada satu permintaan bos. Bisa nggak jenggotnya dicukur? Sama celananya jangan cingkrang ya. Sambil ngelihat teman saya terus. Terus dia komentar cewek ini. Bapak agamanya apa sih pak? Aliran mana sih? Kok ada jenggot ada cingkrang? Teman saya sudah emosi. <laughs> dia bilang, Mbak itu yang alirannya mana? Mana dalam Al-Quran bukalah buah dadamu? Mana dalam Al-Quran angkatlah rokmu? Di mana dalam Al-Quran? Mbak itu Islamnya mana? Oh maaf Mbak Mim, dia dari tadi saya gelisah Mbak tutup-tutup terus itu dari tadi. <laughs> Akhirnya Mbak itu, oh ya nanti kita kontak lagi. Kata teman saya pasti tidak diterima. <laughs> Dan memang tidak diterima setelah itu. Jadi aneh sekarang orang yang menjalankan Islam dengan baik dituduh dengan pandangan yang tidak-tidak. Yang pakai jilbab dibilang primitif, yang pakai jilbab dibilang ketinggalan, ketinggalan zaman. Ini semuanya kerjaan setan. Setan memang ingin menampakkan aurat wanita. Sebagaimana setan telah membuka auratnya Adam dan Hawa nenek moyang kita. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya Adam alaihissalam bersalah dan ini pertama kali dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa kulna bitu ba'dukum li ba'din adu." Turunlah kalian ke bumi. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagian ya bagi yang lain. Dari sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah surganya Adam yang Adam pernah tempati alaihi salam itu surga yang akan didatangi oleh orang kaum mukminin di hari kiamat kelak ataukah surganya dulu surga lain berbeda dengan surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin. Maka ada khilaf di kalangan para ulama dua pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya surga itulah yang pernah Adam keluar darinya, itulah surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Sebagian lagi mengatakan tidak. Kenapa? Karena di surga yang pernah ditempati Adam ada yang diharamkan. Ada yang diharamkan itu pohon apa? Pohon huldi. Sementara surga nanti di akhir kiamat tidak ada yang apa? Tidak ada yang diharamkan, semuanya halal. Ini menunjukkan surga yang berbeda. Ada yang matang surganya di bumi, adanya surga bukan di langit tapi di mana? Di bumi, entah di daerah India, daerah mana ya. Yang benar Allah alam besoab, surga itu surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin. Dan surga yang ditempati oleh Adam dahulu bukanlah darul jaza. Makanya beda aturannya. Adam bukan darul jaza, memang Allah tempati Adam, ya. Tempati Adam untuk digoda oleh iblis, kemudian Allah dan Allah memang sudah sudah rencanakan Adam untuk tinggal di atas muka bumi sebelum Allah menciptakan Adam. Makanya Allah mengabarkan kepada para malaikat, "Ini ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan ciptakan manusia di mana? Di muka bumi. Cuma skenario ceritanya sampai ke bumi begitu ceritanya. Tinggal ke surga dulu sehingga ada kerinduan anak-anak Adam untuk kembali kepada kampung halaman yang sungguhnya itu apa? Surga. Dan surga berbeda memang berbeda, surga maksudnya berbeda bisa mengalami perubahan. Ini pendapat yang kuat. Bahwasanya surga bisa mengalami perubahan, ya. Tidak tidak tidak tidak statis seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa berzikir seperti ini ditanamkan bagi dia pohon korma. Barang siapa yang bikin begini maka dibangunkan bagi dia istana di surga. Berarti ada perkembangan. Tanam ditambah, tanam ditambah. Di zaman Adam dulu belum ada bidadarinya. Cuma siapa? Hawa. Cuma Hawa. Makanya Adam ini nabi yang tidak poligami ya. <laughs> saya ada yang pesan sampai Ustadz kalau ngisi tolong bahas poligami dong. Saya bilang kamu salah. Kali Nabi Adam tidak poligami. <laughs> kalau Nabi Sulaiman ya poligami. Nabi siapa? Nabi Daud poligami, Nabi Yakub poligami, Nabi Ibrahim poligami, apalagi Nabi Muhammad SAW juga poligami. Kebetulan Nabi Adam apa? Tidak poligami. Jadi sunnahnya Nabi Adam tidak poligami. <laughs> Alaihissalam. Jadi Nabi Adam tidak poligami ya. Kalau Anda tidak poligami ada contohnya juga Nabi Nabi Adam. Tapi hadis Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi uh, di surga dahulu tidak ada bidadari. Ya. Dan surga bisa berkembang. Di kemudian hari di hari kiamat Allah uh, tambah isi surga di antaranya Allah ciptakan para bidadari, di antaranya Allah ciptakan para pelayan-pelayan, wildan mukhaladun ya. Allah tambah ya, istana-istana di surga dan yang lainnya yang lainnya. Jadi Allah alam Besok mendapat yang kuat, mendapat jumhur, surga yang Adam keluar darinya itulah surga yang akan kaum mukminin apa kembali uh, kepadanya. Taib Allah turut turun wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian terang menjadi musuh yang lain. Anak-anak Adam akan saling apa? bermusuhan. Kemudian anak-anak Adam akan bermusuhan dengan keturunan iblis, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian di bumi mustaqar tempat tinggal, istiqrar, tempat tinggal menetap. Wa mataun ilahin dan kesenangan hidup yang sampai waktu yang telah ditentukan. Syekh Utsaimin rahimahullah berdalil dengan ayat seperti ini, bahwasanya tidak ada tempat tinggal yang mustaqir yang tetap bagi manusia kecuali di bumi. Ya. Fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dalam ayat yang lain kata Allah, di bumi itulah kalian akan hidup. Allah mendahulukan di bumi, berarti ada yufidul hasar pendahuluan apa, apa pembatasan. Di bumi itulah, hanya di bumi itulah kalian akan hidup. Hanya di bumi itulah kalian akan mati. Dan dari bumi itulah kalian akan di, dibangkitkan. Maka kata Syekh Uthaymin, tidak mungkin manusia bisa hidup di planet lain, di planet Mars, di apa namanya? planet Venus ya. Mau tinggal di matahari, nggak bisa ya. <laughs> nggak bisa tinggal di matahari ya. ya. Tidak ada tempat tinggal cuma di mana? Cuma tinggal di mana? di bumi. Kalaupun ada orang bisa sampai ke bulan, ya cuma sampai aja. Tapi mau hidup sana, mau hidup tentram seperti layaknya, bikin sekolah di sana, bikin pondok di sana nggak bisa. <laughs> Cuma bisa di mana? Di bumi. Karena Allah mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Disitulah kalian akan hidup, disitulah kalian akan mati dan disitulah kalian akan dibangkitkan. Jadi cuma bumi tempat kita tinggal yang wajar bagi manusia. Kalaupun ke bulan yang sebentar, butuh lagi balik, butuh asupan Eh, apa namanya bantuan dan yang lain-lainnya. Kemudian kata Allah, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih." Nabi Adam alaihissalam waktu bersalah, baru pertama kali dia punya pengalaman berdosa. Nabi Adam alaihissalam. Ini dalil para kata para ulama dan pendapat jumhur ulama bahwasanya nabi, para ambia mungkin melakukan dosa, tapi dosa kecil. Dosa kecil, ya. Mereka maksum dari dosa besar, namun mereka tidak selamat dari dosa kecil. Dan kalau mereka melakukan dosa kecil langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya dalilnya banyak seperti Nabi Adam melanggar perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara Nabi Musa pernah melakukan kesalahan, mukul orang sampai akhirnya tidak sengaja ini orang tersebut apa? mati, ya. Dan banyak, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia berpaling dan bermuka masam tatkala datang apa? uh, orang yang uh, buta ya. Jadi ada teguran-teguran ya eh, Allah kepada nabi para anbiya. Nabi Nuh alaihissalam juga tatkala minta agar Allah menyel, apa, menyelamatkan putranya Allah tegur. Itu kesalahan. Jadi pendapat yang kuat bahwasanya para anbiya mereka bisa jadi terjerumus atau salah dalam dosa-dosa kecil, namun itu pun sedikit dan mereka yang perlu kita contoh langsung bertobat. Mereka langsung apa? Bertobat ya. Mereka langsung bertobat ya. Oleh karena Nabi Adam alaihissalam langsung bertobat. Nabi Adam baru pertama kali bersalah. Ya. Maka bagaimana cara bertobat? Allah ilhamkan. Inilah makanya Allah berkata, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat." Maka Adam menerima dari Robnya kalimat-kalimat. Itu kalimat untuk minta tobat. Apa kalimat tersebut? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami sungguhnya kami telah mendolimi diri kami, ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk dari golongan yang merugi. Maka Adam pun mengucapkan kalimat tersebut. Fatalaqa Adam min Rabbi kalimat Allah Nabi Adam menerima ilham dari Allah tentang cara bertobat fataba alaih maka Allah pun menerima tobatnya Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Qul nahbitu minha jami'an. Kata Allah, kami katakan turunlah kalian seluruhnya dari surga, seluruhnya. Dan akan kalian akan menghadapi kesulitan. Namun apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalau datang dari kepada kalian petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan khawatir dan juga tidak akan bersedih. Jadi Allah sebutkan Nabi Adam, "Fatashqa," kalau kau melanggar kau akan susah di bumi. Benar. Tapi Allah kasih jalan keluar, ada solusinya. Kata Allah, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Kalau datang petunjuk dariku, maka ikutilah. Kalau kau ikutilah petunjuk, kau ikuti petunjuk, maka kau tidak akan sedih dan kau tidak akan khawatir. Oleh karenanya, kita di dunia ini memang akan mengalami kesulitan. Dan selalu manusia diciptakan dalam dengan kepayahan laqad khalaqanal insana fi kabad kata Allah kami ciptakan manusia dengan kepayahan dan benar kepayahan sejak lahir dalam kandungan payah bikin payah ibunya ibunya kesusahan tatkala melahirkan juga dengan apa kepayahan ibunya bertarung dengan kematian tatkala sudah lahir juga kepayahan ya susah ibunya merawatnya menyusuinya sampai dua tahun tatkala diurus juga dengan kepayahan susah dia merangka. kemudian tidak ngerti akhirnya bisa ngomong akhirnya mulai mengerti dengan kepayahan ya kemudian menjalani kehidupan ingin makan juga dengan kepayahan, ya, ingin memiliki sesuatu dengan kepayahan, semuanya dengan kepayahan, ya. Ingin mau nikah juga dengan apa? Kepayahan, harus cari uang untuk apa? Mahar, ya. Apalagi orang Bugis ada namanya uang naik, ya. Uang naik untuk apa? Orang orang tua, mahar lain uang naik apa? lain ya. Kalau orang Jawa naik turun gratis. <laughs> ini uang naik mahal, bayar lagi lima daripada maharnya. Semuanya kesulitan, nggak ada yang mudah. Semuanya apa? Sulit. Kemudian tatkala dia akan meninggal dunia, mengalami sakratul maut dengan kepayahan. Kemudian dalam alam barzah juga dengan apa? Kepayahan. Dibangkitkan dari kuburan juga dengan kepayahan, Dibawa trik terik matahari, ditimbang dihisap oleh Allah juga dengan kepayahan. Seluruhnya kepayahan, melewati sirat, semuanya dengan kepayahan. Kapan dia selesai? Kalau sudah menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karena para eh, hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita di dunia Allah sebutkan kepada Adam fatas kok akan susah. Itu dialami oleh Adam dan kita keturunannya. Tetapi Allah kasih solusi. Kalau ada hidayah datang dariku ikuti. Maka meskipun kepayahan yang kalian dapati, kalian akan tentram, jauh dari kesedihan, ya, jauh dari kekhawatiran. Makanya kalau orang beriman kepada Allah, belajar Al-Quran, belajar sunnah-sunnah Nabi, dia akan tentram meskipun kondisi mengacaukan, kondisi kacau, kondisi mungkin parah, tapi karena dia belajar Al-Quran dan Sunnah, dia jalankan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka dia akan mendapati ketentraman. Dia akan mendapati apa? Kebahagiaan. Karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selesai dari kisah Nabi Adam menurut versi Al-Quran. Sekarang kita buka kisah Nabi Adam menurut versi e, Perjanjian Lama. Antum silakan buka kitab kejadian tiga, ya. ya. Atau dengar aja ya. Dari ayat pertama dan seterusnya. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa ya. Saya akan bacakannya. Baik. Ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi dalam dalam Taurat atau perjanjian lama ini ya bahwasanya yang menggoda Hawa itu apa? ular. Yang digoda Hawa dulu. Jadi yang digoda Hawa baru Hawa menggoda Adam. Jadi setan tidak menggoda Adam secara langsung, tapi yang digoda siapa? Hawa, baru kemudian Hawa menggoda siapa? Adam. Ular menipu dengan mengatakan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ular tahu yang dilarang cuma ini, tapi ular ingin membalikan fakta supaya menggoda Hawa. Kata ular, semuanya haram kan tidak boleh dimakan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Sekarang lafalnya, Hawa mengatakan, Allah larang semuanya boleh, justru satu yang dilarang yang di tengah kalau dimakan atau diraba bikin mati. Bikin mati. Kemudian, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iming-imingnya iblis versi Injil, versi Taurat ya, bahwasanya kamu makan saja, kalau kamu makan kamu bisa seperti Tuhan, punya ilmu. Kalau dalam Al-Qur'an tidak, kalau kamu makan kamu akan apa? kekal. Kekal ya. Dan sungguh apa namanya seakan-akan kalau kamu mau jadi Tuhan, makan punya ilmu seperti Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini kan bagus, tahu yang baik dan yang jahat kan. Jadi iblis mengatakan seakan-akan iblis berkata, Allah bohong. Tahu kamu dibohongin Allah, tahu nggak? Jadi Allah bilang, jangan kalau kamu makan kamu bakalan mati. Sebenarnya bukan begitu. Kalau kamu makan, justru kamu bakalan apa? E, bahkan e, berilmu seperti Allah. Ya. Sekarang Hawa membenarkan siapa? Hawa membenarkan Allah atau membenarkan ular? Ternyata Hawa membenarkan siapa? Ular. Ini kan cer, cer, apa? cercaan kepada Hawa. Sekarang Hawa sudah dengar bahwasanya Allah bilang kalau makan bisa mati, Terus ular bilang, setan bilang kalau makan bisa jadi tidak mati, bahkan apa berilmu yang dibenarkan oleh hawa yang mana? Yang ular meninggalkan perkataan Allah malah mengikuti perkataan setan. Perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Hawa yang di luar makan. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Akhirnya Hawa kasih siapa? Adam. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwasanya mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi eh, eh, di sini ya, setelah mereka makan maka terbukalah mata mereka. Tadinya sebenarnya mereka sudah telanjang sejak awal. Ini bedanya antara Taurat dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an Adam pakai baju, ada pakaian yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Iblis yang berusaha melepas baju tersebut dengan makan buah buah khuldi. Adapun menurut versi Taurat sebenarnya mereka telanjang cuma tidak kelihatan. Cuma tidak kelihatan. Waktu mereka makan maka terbukalah tabir ternyata mereka telanjang selama ini. Cuma mereka tidak tahu kalau mereka dalam kondisi telanjang. Ini bedanya. Sekarang tatkala mereka makan mereka mati atau tidak? Tidak. Berarti kan Allah bohongin mereka di awal. Kan Allah bilang kalau kamu makan nanti bakalan apa? Mati. Waktu mereka makan, mati atau tidak? Berarti benar perkataan iblis, Allah tuh ngibulin kalian. Sebenarnya kalian tidak mati, tapi kalau kalian makan akan terbuka ilmu kalian. Dan berarti iblis yang benar, beda dengan di Quran. Allah tidak ada kebohongan. Jadi seakan-akan Allah bilang kamu makan mati itu bohong ternyata. Dan diungkap kebohongan itu oleh siapa? <laughs> Iblis. Paham? Ya, baik. Kita lanjutkan ayat ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Uh, ada Allah lewat di hari yang sejuk. Ya. Jadi surga terkadang sejuk, terkadang panas sepertinya. Jadi mengatakan pada hari yang apa? Sejuk. Berarti kelazimannya ada waktu panas, ada waktu dingin sekali ya. Beda kalau di surga kata Allah in, apa namanya? Innaka Allah tazma'u fiha wa la Kau tidak akan apa? kepanasan. Ya. Sementara di sini Allah sedang berjalan-jalan. Terdengar langkah Tuhan. Tuk, tuk, tuk, tuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan. Jadi Adam eh, sembunyi, Hawa-hawa sembunyi. Dan ini celaan terhadap Adam. Seakan-akan dia meragukan ilmu Allah. Seakan-akan kenapa dia mau sembunyi? Karena ada keyakinan kalau dia sembunyi tidak ketahuan. Seakan-akan Allah tidak maha mengetahui segala sesuatu. Ya, dalam Al-Quran tidak ada demikian. Begitu Adam dan hawa makan mereka langsung menyesal bertobat kepada Allah. Mereka tahu mereka melanggar dan Allah pasti tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang ini Adam dan Hawa berusaha apa? -apa? Sembunyi. Kenapa terdengar langkah Tuhan di mana? Di surga. Tuhan lagi jalan-jalan di surga. Kemudian bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ternyata Tuhan memang cari. Adam, di mana Adam? Benar-benar tidak tahu, dia cari. Di mana ke engkau? Kan nyari ini. Berarti berhasil persembunyiannya. Berhasil tidak? Berhasil. Allah cari. Ia menjawab. Ada menjawab. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Aku sudah telanjang ya Allah. Sebab itu aku bersembunyi. Allah tanya lagi. Siapa yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telah telanjang? Allah tidak tahu kalau mereka sudah apa? telanjang. Siapa yang kasih tahu kau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan? Allah tanya lagi, kau makan ya, melanggar ya? Subhanallah. Kalau dalam Al-Quran tidak ada begitu. Allah langsung tahu semuanya. Ini Allah tanya, kau telanjang ya? Makan ya, melanggar ya? Lihat Adam di sini waktu ketahuan, dia jelaskan, dia tidak mengaku salah. Dia melemparkan kesalahan kepada Hawa dalam versi Taurat. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang beri dari buah pohon itu kepadaku maka aku makan. Yang salah ini cewek ini ya Allah, apa? Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang goda saya. Seakan-akan Adam berlepas diri. Yang salah bukan saya ya Allah. Ini perempuan kan engkau yang taruh sini. Makanya dia kasih saya apa? Buah khuldi. Beda kalau dalam Al-Qur'an. Dua-duanya langsung apa? Ber bertobat. Tidak saling melemparkan apa? Kesalahan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apa yang telah kau perbuat ini? Allah bertanya kepada Hawa, Jawab perempuan itu, ular itu yang berdayakan aku maka aku makan. Hawa lagi lempar lagi kepada iblis, kepada ular. Lalu berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Allah marah kepada ular. Karena engkau berbuat demikian wahai ular, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi ular dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang akibatnya apa? Dia jalan pakai apa? Perut. Dulu mungkin tegak, makanya dikutuk oleh Allah sekarang jalan pakai apa? Perut. Ini benar ini ceritanya. Dan saya jadi bertanya-tanya, apa salah ular? Salah ular. Ya, ular sekarang apa salahnya dengan iblis? Iblis hanya menggunakan bentuk dia, bentuk ular. Kenapa ular sekarang jadi kena musibah harus jalan dengan apa? Dengan perut. Ya. Kan bukan ular yang menggoda, tapi apa? Iblis. Tapi iblis dalam bentuk ular atau masuk dalam tubuh ular ya, intinya menjelma jadi ular menggoda. Kenapa ular-ular sekarang jadi jadi berjalan di atas apa? Perut. Harusnya ular itu saja. Kenapa anak keturunannya? Harusnya yang anak keturunannya tegak. Dan dari tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kemudian kata Allah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi keturunan kita bermusuhan dengan keturunan apa? Ular. Kemudian kata Allah, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Hati-hati ular. Keturunannya Hawa, manusia akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan, meremukkan tumitnya. Adapun ular akan meremukkan tumit manusia. Namun saya juga jadi bertanya-tanya, apakah ular waktu menyerang manusia selalu di arah tumit? Enggak kan? Katanya di sini kalau ular marah dia akan meremukkan apa? Tumit. Kalau kita marah kepalanya kita keprok ya. Ini juga tidak lazim. Kemudian Allah marah kepada Hawa. Firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Gara-gara dia makan buah, akhirnya apa? Susah melahirkan, susah mengandung. Harusnya dulu harusnya perempuan itu kalau mengandung tidak apa? Tidak susah, tapi gara-gara Hawa pernah melanggar, akhirnya susah kalau jadi mengandung. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ini juga akibat pelanggaran Hawa. Jadi wanita kalau melahirkan apa? Susah namun engkau akan birahi kepada suamimu. Di antara hukumannya wanita jadi birahi kepada suaminya. Ini hukuman bagus, nggak apa-apa. <laughs> lah iya kalau tidak ada birahi terus gimana mau punya anak? eh <laughs> jadi di antara hukuman Allah kepada Hawa, wanita itu jadi birahi terhadap apa? Terhadap suaminya. Inilah ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Adam sehingga maksud saya eh, kita bersyukur kepada Allah ya. Kita memiliki kitab suci yang dijamin keotentikannya ya diriwayatkan dengan sanad yang mutawatir ini firman Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada kebatilan sama sekali tidak ada kontradiktif sama sama sekali Kalau kita membandingkan dengan kitab-kitab yang kita tahu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kisah Adam inilah muncul uh, pemikiran dari orang-orang Nasrani tentang dosa keturunan dosa keturunan sehingga mereka meyakini setiap anak yang lahir akan mewarisi dosanya Adam. Dosanya Adam. Kalau kita Islam tidak, Adam bertobat selesai, Allah terima tobatnya. Islam indah. Fataba Ali, Allah terima tobatnya siapa Nabi? Adam. Cuma Allah turunkan Nabi Adam di di bumi. Tidak ada dosa dilanjutkan. Dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, dalam Al-Qur'an dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a amin dunubi, ka yaumin waladatuhu ummuhu. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan mengucapkan kata-kata kotor, tidak melakukan kefasikan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Dalam Islam bayi baru lahir punya dosa atau tidak? Tidak. Dalam agama mereka tidak. Begitu dia lahir sudah berlumuran dosa, dosa dari Nabi Adam. Oleh karenanya mereka lanjutkan dari pemikiran seperti ini, maka butuh Allah mengirim anaknya untuk menebus dosa tersebut. Ini kelanjutan dari cerita tentang Nabi Adam yang bersalah, punya dosa keturunan, kemudian perlu Allah mengirim anaknya untuk menebus apa? Dosa tersebut sehingga disalib. Ya. Dalam Islam tidak demikian. Jadi kelazimannya, seandainya kalau tidak ada penyaliban, maka nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Dawud dan seluruhnya tidak ada faedahnya. Karena mereka tidak bisa membersihkan dosa. Kelazimannya demikian. Nabi-nabi sebelumnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, ini tidak ada fungsinya karena dosa tersebut tidak bisa bersih. Hanya bisa bersih kalau diutus anaknya Tuhan untuk di disalib. Inilah yang mereka yakini dan tentu sangat berbeda jauh dengan apa yang diyakini umat Islam dalam Al-Qur'an. Di sana ada pemuliaan terhadap Adam alaihissalam, pemuliaan terhadap Hawa, kemudian e, tidak ada namanya dosa Eh, keturunan. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah mengeluarkan darah saat berbekam termasuk <laughs> menumpahkan darah? <laughs> ini pertanyaan Banjarmasin ini. <laughs> Dia benar ya. Jadi apakah mengeluarkan darah saat berbekam termasuk menumpahkan darah. Benar menumpahkan darah, tapi itu bagus ya. Maksudnya menumpahkan darah tersebut artinya membunuh yang haram ya. Donor darah juga menumpahkan darah sama ya. Tapi tidak mengapa ya. <laughs> Ustaz, saya, saya ingin bertanya, bagaimana cara merukyah seorang yang kerusakan jin? Tapi pada saat dibacakan ayat-ayat Quran, bukannya kepanasan, tapi malah mengkoreksi bacaan si perukyah. <laughs> Dan melanjutkan bacaan ayat Al-Quran. Cuek aja, ya. Saya pernah mengalami seperti ini. Ya, jadi jin masuk, jin yang masuk, mungkin jin Islam bisa jadi. Tapi dia zalim, tatkala dia menempati tubuh manusia, dia telah berbuat apa? Zalim. Meskipun dia hafal Quran. Ente baca dia terkepanasan. Dia sok tidak kepanasan, tapi baca sungguhnya dia kepanasan. Cuma dia sok tidak apa? Jadi ente sudah apa namanya? cemen dulu waktu dia uh saya pakai Quran dia pakai hafalan kan sudah cemen dulu ya. Sudah apa? Uh, ciut dulu, nyalinya ciut ya. Jin malah senang ya. Tapi cuekin aja, baca saja. Baca dia akan kepanasan. Ya. Dia bohong aja. sok apa? Sok. kadang-kadang dia bilang, apa ente bacaannya? Saya jin ifrit. Kok tidak laku kata. Kadang digituin apa? Di, di, dijatuhin. Padahal dia sebenarnya apa? Kepanasan. Bagaimana iblis bisa menggoda Adam dan Hawa dalam surga sedangkan iblis tidak dalam surga ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan was-was saja, was waswasa ilaihi syaitan. Jadi was-was tidak mesti berhadapan muka langsung dengan Adam dan Hawa, tapi dengan was-was sebagaimana iblis punya kemampuan untuk menggoda dengan apa? Was-was. Tidak mesti masuk dalam apa? Surga, ya. Ada yang mengatakan iblis di pintu surga. Ya, Adam Hawa dari ngomong dari jauh ya. Yang jelas kita nggak tahu bagaimana ceritanya. Ada yang mengatakan iblis dan diizinkan oleh Allah untuk menggoda. Dia difonis keluar, tapi diizinkan untuk apa? Masuk ke surga, ya. Jangan kita katakan berarti iblis masuk surga dong. Tidak, ingat surganya Adam dulu bukan darul jaza. Ingat, bukan darul apa? Bukan eh, tempat Eh, apa eh, membalas kebaikan karena belum darul jaza nanti kalau sudah hari kiamat ya. Tapi tempat tinggal Adam dan iblis boleh masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena diizinkan untuk menggoda. Wallahu bisa bagaimana caranya yang penting Adam dan Hawa di digoda. Tadi kalau versi Injil dalam bentuk ular. Apapun yang terjadi pada Adam dan Hawa tentu tidak lepas dari takdir Allah. Bagaimana hubungannya dengan takdir Allah? Jadi benar, seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah saya katakan tadi, Allah mengatakan kepada malaikat, ini jailun fi ardu khalifah. Saya akan jadikan manusia di atas muka bumi. Sebelum ciptakan Adam. Ya. Ini menunjukkan memang Allah sudah rencanakan Adam untuk turun kemana? Ke bumi. Ya. Dan begitu ceritanya. Semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis melanggar pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan takdir yang jelas, yang beramal soleh masuk surga, yang ikut iblis masuk neraka. Ustadz tadi menjelaskan bahwa surga yang pernah di bumi Nabi Adam dihuni Nabi Adam khilaf di antara para ulama. Kata Ustadz tadi bahwa di surga ada pohon khuldi yang dilarang untuk dimakan. Pertanyaannya, apa penamaan pohon khuldi itu ada dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, mohon penjelasannya. Ya dalam Al-Qur'an sajaratil khuldi ya. Itu istilah apa? Sajaratil khuldi ya. Allah sebutkan pohon al-khuld ya, yang kata para ulama maksudnya kalau dimakan pohon tersebut menurut iblis kau akan apa? abadi. Tapi ini bohong. Ini iblis cuma apa? bohong. Ternyata tidak abadi malah turun kemana? ke ke bumi. Jadi Adapun apakah pohon tersebut maka tidak perlu dibahas, tidak ada faedahnya. Apakah itu pohon durian kah, pohon apa nggak tahu kita. Ada yang pernah bertanya sama saya, Ustaz, kalau saya masuk surga nanti di kemudian hari, boleh nggak saya makan pohon khuldi? <laughs> Jawabannya belum tentu pohon itu masih ada, mungkin sudah ditebang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <laughs> kalau masih ada, semuanya halal insya Allah. Ya sampai berpikir penasaran ingin makan pohon tersebut. Tahu-tahu makan terus lempar lagi ke bumi kan repot. <laughs> Yang jelas kita nggak tahu surga nanti apakah pohon khuldi masih ada atau tidak. Ya, kalaupun ada yang yang jelas semuanya akan apa halal ya. Semuanya akan akan halal. Toh pohon itu adalah pohon dijadikan ujian oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, anak pernah melakukan dosa besar, berzina setelah anak punya istri. Waliyadzubillah. Anak sudah bertobat dan sangat menyesal. Apakah dosa dosanya diampuni dengan taubat atau bukan harus dirajam? Syukran Ustaz. Ya, ini dia harus bertobat dengan taubat nasuha ya. Dia menutup aibnya tidak boleh cerita kepada siapapun ya. Kali ini aib besar dan dosa besar ya. Dia tidak perlu dirajam ya karena uh, tidak harus dia dirajam ya karena apa namanya uh, Allah masih berikan cara taubat yang lain, dia bertobat kepada Allah dan berbanyak doa Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dari perkara yang haram. Allah sudah berikan kita yang halal, ada istri yang halal. Ya tadi iblis menggoda, menghiasi sehingga kita tertarik dengan wanita yang yang lain. Terkadang istri kita lebih cantik dari wanita tersebut, namun ingat, iblis menghiasi. Iblis menghiasi sehingga wanita tersebut seakan-akan lebih bagus, lebih ini sehingga terjebak kita dalam hiasan iblis, akhirnya kita meninggalkan yang halal dan kita mencari yang yang haram. Intinya eh, mudah-mudahan kalau Anda bertobat dengan taubat dan nasuha, insya Allah diterima dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal soleh ya. Perbanyak berbakti kepada kedua orang tua. Apakah sewaktu iblis bersumpah ingin menggoda Adam dan keturunannya itu? Adam lagi tidak di sana? walau alam ya. Tapi zahirnya itu antara Adam dengan siapa? Allah. Antara Adam dengan Allah. Makanya Allah mengingatkan Adam. Inna hadza aduwwul lakuma. Ya. Ini sungguhnya iblis ini adalah musuh kalian berdua. Fala yukhrijannakuma minal jannati. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari dari surga. Bagaimana caranya iblis tahu kita cocok digoda oleh satu godaan? Padahal iblis makhluk gaib juga tidak mengetahui hal yang gaib. Iblis hidup dah lama. Dia punya pengalaman ya. Pengalaman menggoda sudah ribuan tahun ya. Ya kita tidak tidak akan selamat dari iblis kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, kita pasti KO. Iblis tahu ya, menggoda. Kalian punya pengalaman sudah ribuan ribuan tahun. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari godaan iblis kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah pede dengan iman yang Anda miliki, jangan pernah pede dengan ilmu yang Anda miliki, jangan merasa sudah lama ikut pengajian, tidak ada iblis kalau sudah goda dengan cara dia luar biasa, ya. Bagaimana tidak iblis mengatakan la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfin an ayamin an aymanihim an dari depan dari belakang kanan kiri dari segala sisi. Kalau tidak di depan bisa kena dari belakang, belakang tidak bisa tembus dari kanan, kanan tidak bisa dari kiri dengan berbagai cara dihiasi eh, kemaksiatan dan orang terbukti seluruh manusia pernah melakukan apa? dosa. Berarti pernah kalah dengan apa? godaan iblis. Tapi Allah kasih jalan. Di antaranya kita berlindung kepada iblis kalaupun kita berdosa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. menunjukkan iblis hebat dalam menggoda. Masalah khilafah bisa diartikan sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini janganlah kita alergi dengan khilafah karena khilafah akan kembali. Benar, kita sangat senang kalau ada khilafah yang kembali. Yang jadi masalah itu yang menyerukan khilafah sambil mengolok-olok khilafah yang ada, menyerukan orang untuk tidak mengakui pemimpinan yang ada itu yang jadi masalah. Saya dan Anda semua ingin ada khilafah yang syar'i, yang sunnah sesuai dengan khilafah nubuah yang menyatukan umat Islam di seluruh alam semesta ini. Saya pun beringinan seperti itu, tapi Anda jangan bermimpi kemudian yang sudah ada Anda buang. Ini nggak boleh seperti itu. Sehingga ada mengatakan Saudi misalnya nggak benar, semuanya nggak benar. Terus maksudnya bagaimana? Suruh berontak kepada seluruhnya. Apakah Anda tidak berpikir di, dengan Islam dibangun di atas maslah dan mudarat? Coba kalau Anda misalnya mengatakan Saudi khilafah yang tidak sah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya rakyatnya suruh berontak. Maksudnya bagaimana? Tapi kalau Anda mengatakan kita ingin ada khilafah, iya benar kita semua ingin. Tapi bukan berarti kalau tidak ada yang sempurna kemudian yang kurang sempurna dibuangin semua, itu nggak benar seperti itu. Itu cara berpikir yang tidak realistis. Yang realistis kita tahu sekarang kita hadapi bagaimana masing-masing punya kekhilafahan, masing-masing punya pemimpin dengan penuh kekurangannya, ya. Tapi kita harus melihat masalah dan apa? Mudarat dan Rasulullah SAW sudah kabarkan akan ada pemimpin yang mereka kata Rasulullah SAW kulubuhum kulubu syayatin fi manil ins akan ada pemimpin yang hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia. Tapi Rasulullah SAW suruh sabar. Rasulullah yang suruh anda sholat, yang suruh anda berhaji, suruh anda puasa, dia yang suruh bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Tidak boleh memberontak kecuali kalau mereka kufuran buahan, kalau melakukan kufuran yang nyata, yang tidak ada takwil-takwilnya. Itu baru boleh memberontak, itu pun kalau ada kekuatan. Kalau tidak maka tidak dianjurkan. Contohnya saya katakan tadi masalah Suriah. Kalau kita katakan pemimpinnya kafir, iya saya setuju, pemimpinnya kafir. Ya. Tetapi apakah boleh memberontak? Ternyata para ulama tidak menganjurkan. Kenapa? Para ulama melihat kemudaratan yang luar biasa. Sekarang kota hancur. 300 ribu meninggal. Orang-orang kabur. Anak-anak jadi yatim. Para janda banyak. Ya. Tidak semudah itu masalah darah. Masalah apa namanya pemberontakan. Jadi benar saya setuju dengan anda yang menyuruh untuk membuat khilafah. Iya. Tapi bukan berarti yang ada kemudian apa? Dihancurin, dibuang, tidak dianggap. Ini nggak benar. Ini bukan cara berpikir yang realistis. Seandainya fatwa anda diambil bahwasanya semuanya tidak perlu, tidak pakai, hancurlah Islam di mana-mana. Saudi tidak menganggap rajanya, Indonesia tidak menganggap presidennya, Malaysia tidak menganggap, eh, terus gitu gimana? Kira-kira gimana? Amburadul, ya. yang senang orang kafir, ya. yang senang orang kafir. Berarti penyebab semua dosa adalah wanita sampai sekarang. Lalu apa gunanya wanita menemani laki-laki? <laughs> Enggak ya. Kalau kita tadi enggak, ini kalau apa versinya Taurat begitu, versi Islam tidak. Ya. Versi Islam apa? Tidak. Ini dia tidak terima ini <laughs> wanita. Lalu apa gunanya wanita menemani laki-laki? Gunanya banyak menemani laki-laki. <laughs> gunanya banyak. Ya. Mohon dijelaskan definisi iblis, setan dan jin. Sudah saya sampaikan kemarin. Jin adalah alam tertentu, kemudian Manusia adalah alam tertentu. Ya. Jin ada yang baik, ada yang buruk. Manusia ada yang baik, ada yang apa? Buruk. Jin yang buruk namanya syaitan, manusia yang buruk juga namanya apa? Syaitan. Syaitan al-insi wal jin ya Allah sebutkan ada syaitan jin dan syaitan apa? Manusia, ya. Ya, jadi syaitan itu sifat, sifat untuk jin atau manusia yang yang buruk, ya. Adapun iblis ada di golongan jin yang dia kekal sampai hari kiamat. Ya, itu bedanya. Jadi iblis bosnya jin yang tidak akan mati-mati sampai hari kiamat. Kalau jin adalah alam tersendiri yang diciptakan dari apa? Api. Adapun setan sifat. Sifat bagi jin yang buruk maupun sifat bagi manusia yang buruk. Ada yang bilang, Ustadz, ketika di surga dahulu Adam dan Hawa belum memiliki jakun, belum memiliki buah dada dan kemaluan. Namun ada setelah makan buah khuldi. Benarkah? Tidak tahu ada dalilnya atau tidak. Saya nggak tahu ya. Saya tidak tahu dalil seperti itu. Berapa umur Nabi Adam alaihissalam? Saya tidak tahu dalil yang sahih, Allah alam bisawab, tapi ada sebagian riwayat menyebutkan sampai 900 tahun lah, sekian lah, Allah alam bisawab ya. Jadi ini butuh dalil yang sahih ya. Saya tidak tahu dalilnya, mungkin ada tapi saya tidak tahu. Berapakah banyak jumlah iblis? Iblis cuma satu. Iblis cuma satu. Pengikutnya yang banyak. Iblis saja yang dahulu taat kepada Allah saat satu kali tidak mau taat saat diperintah untuk sujud pada Adam dilaknat Allah. Bagaimana manusia yang tidak taat saat diperintah Allah untuk sujud kepada Allah yang merupakan Tuhannya Nabi Adam. Apakah sisanya lebih berat daripada iblis? Tidak ya, ya. Jadi iblis yang paling apa? Yang paling parah ya. Beda iblis langsung ketemu Allah. Iblis langsung dialog sama Allah ya, tapi masih saja ngeyel ya. Nah, kalau kita manusia tidak melihat Allah ya, maka tentunya berbeda. Ya. Iblis lebih parah siksaannya. Kenapa? Karena dia langsung ditanya oleh Allah kenapa tidak musyrik kepada Adam. Ya. Langsung dialog sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dari riwayat hadis disebutkan bahwa setan lari apabila bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Apakah amalan melakukan Umar sehingga ditakuti syaitan ya? Ya Umar intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sering baca Quran, takut kepada Allah Subhanahu wa taala fisir wal alan, di hadapan orang banyak takut kepada Allah, tatkala bersendirian juga takut kepada Allah, maka setan akan takut kepada kepada orang yang bertakwa. Bagaimana cara kerjanya iblis dalam menggoda manusia? Dan bagaimana cara jitu untuk mengantisipasinya? <laughs> ya tadi iblis sebutkan dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari apa? Dari kiri. Ya. Di antaranya iblis menggunakan wanita. Innal mar'ata innal mar'ah aurah kata Nabi wanita itu aurat fa idza kharajat istasyrafa syaitan kalau dia keluar maka diintai oleh iblis untuk dijadikan apa dijadikan bahan menggoda para lelaki di antaranya menggunakan syaitan untuk menggoda para lelaki. Karena iblis tahu wanita sangat eh, sukses dalam menggoda para lelaki. Ya. Tidak ada cara yang paling jitu adalah kecuali dengan eh, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah setiap kita bersalah segera bertaubat, ya. Musuh kita susah. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min la tarawnahum." Sungguhnya iblis melihat kalian sementara kalian tidak melihat apa? Iblis, musuh yang sangat berbahaya musuh yang sudah pengalaman ribuan tahun datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan tidak kelihatan. Ya. Kalau musuh kelihatan masih bisa kita lawan, tidak kelihatan. Kemudian berbagai cara dia gunakan. Oleh karena tidak ada cara yang paling jitu kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz badan, badan Nabi Adam seperti apa besarnya? Ya, ya disebut dalam hadis yaitu 60 hasta. Situna ziraan 60 hasta. Kalau satu hasta segini, berarti kira-kira Nabi Adam tingginya 30 meter kira-kira 30 meter dan disebutkan bahwasanya penghuni surga seluruhnya tingginya seperti Nabi Nabi Adam. Jadi antum yang pendek-pendek jangan sedih ya. Kalau masuk surga, insya Allah tingginya seperti Nabi Adam, mudah terus, gagah seperti nenek moyang kalian yaitu siapa Nabi Adam alaihissalam. Benarkah Adam bertemu Hawa di Jabal Rahmah? Kalau, kalau, kalau boleh tahu berapa lama berpisahnya? Ini riwayat tidak ada yang sahih. Ya, tatkala Adam disebutkan Adam tatkala turun bersama Hawa di bumi, mereka terpisah. Akhirnya cari-carian ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah. Ini makanya orang mengatakan Jabal Cinta. Ya, sampai orang taruh foto keluarga di situ. Kenapa? Karena situlah pertemuan Adam dan Hawa. Ini semua tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ustaz, gantengan mana Nabi Adam atau Nabi Yusuf? Allah <laughs> alam bisawab ya. Tapi waktu Nabi SAW eh, ketemu dengan Nabi Yusuf, Rasulullah SAW mengatakan, Oh tia syatral Hasan telah diberikan setengah apa? Keindahan, setengah ketampanan. Ya, dan Nabi Yusuf dikenal dengan ketampanan yang e, luar biasa, sehingga kita, eh, para wanita memotong-motong tangannya karena tergoda dengan apa? Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah alam bisawab ya tentang hal ini ya. Yang jelas Nabi Yusuf keturunan Nabi Nabi Adam ya. Dan tidak lazim, tidak harus bahwasanya anak lebih buruk daripada ayah. Bisa jadi anak lebih tampan daripada dari ayahnya. Wallahu alam bisawab. Uh, eh, selanjutnya kita hadiah ya. Ya. Mohon maaf banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Taip, Uh, eh, pertanyaan uh, pertama. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Adam waktu dia berdosa? Hmm. Yang ini dulu tadi apa? Ya bagaimana? Bismillah. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, wahai Rabb kami, Wahai Rabb kami, kami telah menjolimi dari diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Uh, pertanyaan uh, berikutnya, ya. Siapa yang bisa membantah pernyataan iblis dia lebih baik daripada Adam dari tiga sisi? Coba ya, silakan. Pertama, tanah tidak harus api tidak harus lebih baik daripada tanah karena tanah itu sifatnya tenang sedangkan api sifatnya bergerak-gerak dan tanah bisa ditempati. Yang dan kedua, merusak, api merusak. Terus yang kedua? Yang kedua, karena sujud kepada Adam itu adalah perintah Allah. Maka kita tidak boleh iblis tidak boleh untuk membangkangnya. Pakai analogi apapun tidak boleh karena iya. sudah ada perintah. Yang ketiga? Yang ketiga Yang ketiga ini yang susah. <laughs> Ragu. Lupa. Coba, coba. Eh. Ada yang bantu nanti hadiahnya bagi dua. <laughs> coba sebelahnya, yang ketiga apa? Coba kasih, kasih sebelahnya. Ya. Bismillah. Karena Nabi Adam lebih mulia daripada iblis, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Ah, bukan. Ya. Ada yang bantu lagi? Ya, coba. Ah bukan. Udah enggak apa antum aja sini. Antum ya. Yang ketiga tadi kita katakan bahwasanya eh, apa namanya iblis berdalil dengan asal. Padahal kalau mau perbandingan tuh yang sekarang bukan melihat apa? Melihat asal. Kemudian eh, eh, akhwat ya ini pertanyaan buat akhwat siapa yang bisa sebutkan eh, hadis tentang penciptaan wanita? dan apa faedahnya? Coba akhwat Ada mic-nya enggak? Ada. Silakan ibu-ibu yang bisa jawab. Terjemahannya saja enggak usah enggak usah bahasa Arabnya enggak apa-apa. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Iya, yang apa? Tulang rusuk yang bengkok. Oh, yang bengkok, bukan lurus ya. Terus faedahnya? Faedahnya berarti wanita tidak boleh dikerasi. Masya Allah. I itu faedah kedua bu. Yang pertama wanita tuh bengkok. <laughs> yang kedua tidak boleh apa di dikerasi. Masya Allah. Silakan pilih yang mana? Yang kanan apa yang tengah apa yang kiri? Yang kiri. Hah? Kiri aja. Yang kiri yang ini. Yang ini yang kanan. Yang kanan, yang kanan. Yang kanan. Oh ya, masya Allah. Singkat. Jazakillah khairan. Ya. Uh, siapa yang hafal ayat salah satu ayat dari surat Al-Baqarah yang tadi kita baca tentang Nabi Adam? Ya, masya Allah. Silakan. Kasih kasih. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Masya Allah. Terjemahannya? Dan tatkala kami berkata dan tatkala kami berkata kepada malaikat e, bersujudlah kamu kepada Adam maka mereka pun langsung bersujud kecuali iblis dan iblis termasuk orang-orang kafir. Enggan dan sombong dan termasuk Enggan. apa? Termasuk apa? Orang-orang kafir. Iblis bukan orang ya. Termasuk golongan apa? Golongan kafirin. Ya? kafir. Iya, ada. Terserah Masya Allah yang mana? Ya, belum tentu yang lebih besar lebih bagus, belum tentu. Yang mana ini? Yang ini. Tetap ini. Oh ya, masya Allah. Insya Allah bagus ya. Ini saat Hakim tulisan Hakim, insya Allah bagus. Ya. Taib. Eh, terakhir buat ibu-ibu, tinggal satu ya. Ibu-ibu. Eh, pertanyaan terakhir. Coba sebutkan tiga faedah dari kisah Nabi Adam yang telah kita sebutkan. Ibu-ibu, tiga faedah dari kisah Nabi Adam. Terlalu banyak, dua kalau gitu, dua faedah. Banyak faedah kita sebutkan, tolong sebutkan dua. <laughs> Kata Ustaz Ahmad Zainuddin ada 36 faedah, minta dua aja. Silakan. Assalamualaikum. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bedanya kita jangan sampai tergoda sama iblis. Masya Allah. Yang kedua? Kedua. Yang pertama hendaknya jangan sampai kita tergoda sama iblis. iblis. Itu nggak mungkin. Pasti kita digoda. <laughs> Tapi bagaimana kita berusaha melawan godaan apa? Iblis. Yang kedua, Bu. Yang kedua Nabi Adam istrinya namanya siapa? Hawa. Hawa, masya Allah, makasihnya. <laughs> e, eh, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya e, mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari pribadi saya sendiri dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.